هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات Demikian juga ikhwan wafat kita yang berada di Hong Kong. Rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam satu tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masjid. Tempat kita untuk zikrullah tempat kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor dua, kita bersyukur sebagai hambanya, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman adalah nikmat menuntut ilmu syar'i dan beramal saleh dan berdakwah dengan kesabaran. Maka nikmat ini Allah tidak memberi kepada semua hambanya yang berupa manusia ini. Tetapi memberi nikmat ini kepada hamba-hamba yang khusus seperti para nabi dan umatnya atau pengikutnya yang setia. Mengapa nikmat ilmu din, ilmu Al-Quran, dan ilmu sunnah ini paling besarnya nikmat dan juga paling baiknya nikmat karena nikmat ini adalah nikmat khusus untuk para anbiya dan juga para pengikutnya yang setia. Dan nomor dua, nikmat ilmu ini adalah nikmat yang mana Allah memerintah kepada nabinya agar minta tambahan. Allah berfirman, "Wa kul rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Nabi, "Ya Allah, tambahilah ilmu." Ya Allah, berilah kami ini tambahan ilmu. Karena bertambahnya ilmu, bertambah baiknya kehidupan manusia. Di dunia, bahkan juga di akhiratnya. Sebaliknya bertambahnya harta belum tentu menunjukkan kebaikannya si fulan. Alasan yang lain ayat ikhwah wal yang dimuliakan oleh Allah Taala bahwa nikmat ilmu ini nikmat yang tidak bisa dijual belikan. Kita tidak mencintai toko menjual ilmu. Dan nikmat yang tidak bisa dicuri. Nikmat yang tidak bisa dihadiahkan. Dan di mana saja nikmat ini kita bawa. Tetapi dia mengatakan al-ilmu ittahallum. Dan menuntut maka ilmu itu hanya dicuri dengan satu cara. Yaitu dengan belajar. Kemudian berikutnya, supaya dipahami dalam hal ini pula, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat derajat seseorang. Melainkan diangkatnya manusia itu derajatnya dengan ilmu dan beramal soleh. Dengan ilmu dan beramal soleh. Maka Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. والذين أوتوا العلم درجات. Maka Allah Subhanahu wa taala akan beriman di antara kalian beberapa derajat. Inilah nikmat yang harus kita senantiasa pada waktu salat memohon kepada Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin selanjutnya ayyuhal ikhwal akhwat kaum muslimin wal muslimat azani wa azakumullah kajian kita atau muhadarah kita pada pagi hari ini insya Allah mendapat anjuran memperbanyak infak dan bersedekah. Anjuran memperbanyak infak dan bersedekah. Dan ini bagian daripada salah satu rukun Islam. Wajibnya kita mengeluarkan zakat. Wajibnya kita berinfak dan juga kita bersedekah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 261 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة خفة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم artinya مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله perumpamaan atau سلام Orang-orang yang ber, hartanya menuju jalan Allah. Menginfakkan hartanya menuju jalan Allah. Bukan menuju jalan syaitan. Bukan menuju kepada hawa nafsu. Tetapi permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Maka orang yang berinfak bila ini oleh Allah Ta'ala kama tali habbatin. Semisal orang yang menanam biji. Kama tali habbah. Yang mana biji satu yang ditanam ini ambatat sab'at bila Maka menumbuhkan tujuh bulir. Satu biji menumbuhkan tujuh bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habdah. Setiap bulir itu berisi seratus biji. Satu biji ditanam, maka keluar tujuh bulir, masing-masing bulir seratus biji. Allah mengatakan, Wallahu yudha'ifu liman al-infaq fisabilillah ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya. Aliman maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Maka dengan dasar ayat ini, ayo ikhwah, dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa pada dasarnya harta sedikit atau banyak yang kita miliki ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan khabar gembira kepada orang yang berinfak fi sabilillah. Maka satu kebaikan digandakan 10 sampai 700 bahkan lebih. Ibnu Katsir rahimahullah taala penafsir yang ma'ruf dari kalangan ulama as-salafus saleh disebutkan di dalam juz 1 halaman 691 maka beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memisalkan penggandaan berinfak menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan infak itu ia lakukan dengan ikhlas keikhlasan hati. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan minimalnya 10 sampai 700. Orang itu berinfak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala Infak itu digunakan untuk melawan musuh-musuh Allah Ta'ala. Tapi tambahin musuh Allah Ta'ala banyak. Musuh Allah Ta'ala adalah orang kafir. Orang Yahudi. Orang Nasrani. Orang musyrik. Walaupun dirinya menamakan dirinya musyrik. Orang ahli bintah. Maka itu musuh-musuh Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala memberitahu pada nabinya, Ya ayat nabiyu, jahidil kuffar wal munafikin. Waqlud alaihim. wahum jahannam wa bisal masir. Hai Nabi, perangi orang kafir. Dan orang-orang munafik. Dan bersikaplah keras terhadap mereka. Maka Ibn Qasir rahimahullah ta'ala mengambil kaitan dari ayat ini. Maka Allah memberikan keutamaan bagi orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya untuk menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membeli senjata, untuk membeli kuda, karena saat itu belum ada mobil. Penggandaan ini mendorong jiwa orang yang beriman mendorong jiwa yang dia mengetahui rukun Islam di antaranya adalah zakat dan infak ini agar dia yaitu benar gembira apabila dia menginfakkan kerjanya bisa dirilah maka Allah mengutamakan orang yang berinfak satu rupiah bagikan orang orang satu biji keuntungannya tujuh ratus selanjutnya kalau muslimah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Insaf dari kalimat nafkah. Yang itu mempunyai makna yang banyak sekali. Di antaranya nafkah ini mempunyai makna madha wa nafadha. Mempunyai makna madha wa nafadha. Yaitu melepaskan dan melewatkan. Jadi harta itu dilepaskan, ya, dilepaskan dari dirinya. Yang nama dua mempunyai makna yaitu bil Napa Nafakat wajah, maknanya menghabiskan hartanya. Tidak menyisihkan hartanya. Digunakan untuk perkara yang diridai oleh Allah Ta'ala. Seperti menafkahi istri, Menafkahi anak adalah wajib. Maka dia habiskan hartanya itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna itu tadi dijelaskan di dalam kitab yaitu mufradat al-fadil Quran. Sedangkan makna sedekah adalah membelanjakan harta dalam rangka takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, membelanjakan harta ya, dalam rangka takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu ini menurut asal adalah hukumnya sunnah. Namun ada beberapa ayat Al-Qur'an yang kadang kadangkala sodako itu mempunyai makna zakat hukumnya wajib. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 9. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirukum tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim sadaqah. Sedekah di sini maknanya zakat. Ambillah zakat. Ambillah sodako maknanya ambillah zakat dari harta-harta mereka orang kaya ini. Maksudnya apa? Tukah wiruhum. Supaya zakat mereka itu membersihkan jiwa mereka. Waktu zakihim dia dan membersihkan jiwa mereka dari sifat koma, dari sifat menindas, dari sifat kikir, dan supaya dengan zakat itu harta mereka berkembang. Karena mana zakat antara lain ada dua. Di mana an-numu. berkembang. Maka kita menjumpai orang yang mengeluarkan zakat dikembangkan oleh Allah Ta'ala hartanya. Di dunia apalagi nanti di akhiratnya. Yang nomor dua, mana al-izalah. Zakat itu mana izalah. Maknanya menghilangkan sifat-sifat jijik menghilangkan sifat-sifat yaitu yang jelek, kikir, menindas, rakus harta. Bahkan juga menghilangkan hak-hak yang mestinya itu bukan haknya dia, tetapi haknya fakir miskin. Haknya orang yang sangat membutuhkan. Ini diantara makna sedekah yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sahani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Mufradat Al-Fadil Quran juz 1 halaman 571. Kemudian makna sedekah menurut Al-Imam Ibnu Ibn Katsir rahimahullah taala. Sedekah ialah berbuat baik kepada manusia yang sangat membutuhkan. Berbuat baik kepada manusia yang sangat membutuhkan. Seperti orang yang lemah ekonominya, atau orang yang sifatnya dia tidak bisa bekerja maka dicarikan pekerjaan dia atau orang yang sedang mencari pekerjaan bagaimana dia berinfak kepada orang yang sedang mencari pekerjaan agar dia mendapatkan satu pekerjaan dan semuanya ini sesapain diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat dia kepada Allah Ta'ala. Tidak ada keinginan supaya si fulan itu memberi imbalan kepadanya. Tetapi semata-mata ikhlas. Memberikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang berinfak yang bersedekah ini tergolong di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sampaikan ada tujuh naungan. Tidak ada naungan besok pada hari kiamat, melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berkenaan dengan sedekah ini, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Maka di antara tujuh golongan yang mendapatkan payung, naungan dari Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Yang mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya orang yang mengeluarkan sedekah. Dirahasiakannya sedekah itu. apa Sehingga tangannya yang kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangannya yang kanan. Ini di antara keutamaan. Mukaddimah dari keutamaan sedekah yang nanti akan dijelaskan bahwa begitu indahnya orang yang bersedekah. Maka orang yang bersedekah ini akan mendapatkan naungan besok pada hari kiamat dengan syarat sedekah itu diambil dari harta yang halal. Karena Allah Ta'ala mengatakan, Inna Allah tayyibun. Karena beliau mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima infak, sedekah kecuali dari hasil yang baik. Yang nomor dua orang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor tiga diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Subhanallah, keuntungannya pada hari kiamat yang saat itu manusia lepas dari keluarganya, lepas dari harta bendanya. Tidak ada yang bisa menolong dia dari siksa Allah Ta'ala, melainkan amalnya yang baik, termasuk diantaranya sajakah dia. Zakat dia, infak dia, wakaf dia, hadiah dia, hibah dia, dan juga yang lainnya. Inilah pentingnya kaum muslimin. Rahimahnya wa rahmatullah. Sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Sebentar lagi kita akan meninggalkan mobil kita, rumah kita, semua harta kita. Kita pulang hanya dengan membawa amal. Bersyukurlah apabila amal yang kita bawa ini amal yang baik. Termasuk harta yang paling banyak yang kita titipkan dulu di hadapan Allah Ta'ala sebelum kita meninggal dunia. Para manusia meninggal dunia dikatakan Allah Ta'ala fa faman ya'mal misqala dzarratin khairiyah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun satu biji sawi, maka Allah akan memperlihatkan kebaikannya, memperlihatkan pahalanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin dan barang siapa yang beramal satu biji sawi berupa kejahatan, berupa dosa, maka Allah akan memperlihatkan siksaannya. Sudahkah kita timbang amal kita? Berat mana antara amal kita yang baik dan amal yang buruk? Sudahkah harta kita kita titipkan di hadapan Allah Ta'ala? dengan kita salurkan kepada orang-orang yang disebutkan oleh Ibn Qasir rahimahullah taala tadi sehingga kita pulang, kita petik sedekah itu di sisi Allah Ta'ala. Selanjutnya, ya ikhwah. Wala khawat yang dimulikan oleh Allah Ta'ala. Harta yang kita miliki ini sedikit banyak adalah fitnah. Adalah ujian. Ini harus kita paham. Harta yang kita miliki dari Allah Ta'ala sedikit atau banyak itu adalah pahala dan ujian. Maka jangan merasa gembira dengan harta yang banyak. Karena harta yang banyak ujiannya banyak. Harta yang sedikit, ujiannya sedikit. Jadi harta yang Allah berikan kepada kita bukan murni merupakan nikmat sehingga manusia membelanjakannya sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak. Tetapi itu untuk menguji keimanan kita. untuk menguji amal kita. Kemanakah manusia menginfakkan hartanya? Apakah dia menginfakannya untuk fisabilillah yang itu kita harapkan? Atau sebaliknya na'udzubillah min dari Mereka infakkan untuk sia-sia untuk menggembirakan matanya melihat perkara yang haram, untuk memuaskan telinganya membeli sound system yang lainnya untuk mendengarkan nyanyian, naudzubillah min dzalik. Maka semua harta sedikit banyak Allah akan menanya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan fitnah yang menimpa kepada umat ini, maknanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, Inna likulli ummatin fitnah. Inna likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu dicoba, diuji, difitnah. Apa kata beliau? Termasuk fitnah umat ini adalah harta dan memang betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fitnah yang paling besar menimpa kepada kaum muslimin adalah fitnah harta bukan orang berebut kekuasaan berebut kedudukan pada urusan harta banyaknya orang mengatakan pilihlah saya pilihlah saya karena mencari harta waspadalah ya Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak khawatir kalau umatnya miskin. Karena sedikit duitnya, sedikit pola pikirnya Uang itu ada hubungannya dengan otak kita. Bertambah banyak hartanya, bertambah pula banyak pikirannya sehingga melupakan sholat. Melupakan menuntut ilmu, melupakan mengajari umat kepada ilmu. Oleh karena itu beliau mengatakan, Wallahi ma ahsal faqru alaikum. Apa kata beliau? Demi Allah wahai sahabatku, bukanlah kemiskinan ini yang aku khawatir menimpa kepada dirimu. Walakin aksya alaikum antur satot dunia. Fatanafasu kama tanafasu fatuhlikahum kama halakathum. Hadis itu disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Apa sabda beliau demi Allah wahai sahabatku, aku tidak khawatir kalau ma'isamu itu kurang, kalau kamu itu miskin. Justru yang aku khawatir kalau kalian itu mendapatkan harta yang banyak. Apa yang terjadi? Fatanafasu kama tanafasu Engkau akan berlomba-lomba mengejar harta itu sebagaimana Bani Israel berlomba-lomba mengejar harta patuh likakum karena halakat hum maka kalian akan hancur agama akan hancur akhlak akan hancur sebagaimana orang dahulu dihancurkan dengan harta dan ini peringatan untuk setiap orang punya harta terutama orang yang kaya bersyukurlah wahai orang yang kaya Apabila dengan iman kalian semuanya menginfakkan harta fisabila inilah membawa kebahagiaan dirimu. Kelak pada suatu hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka balak yang menimpa ayyul ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat adalah balak harta. Sekarang banyak orang berebut kekuatan karena ingin hartanya lebih banyak daripada yang lain. Hadis yang nomor dua menjelaskan bahwasanya harta ini adalah fitnah. Harta ini adalah ujian. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbi hatta yus'ala an hamsin." Di dalam langkah kaki anak Adam di dalam langkah kakiana akan besok pada hari kiamat di sisi Robnya, di sisi Allah melainkan atau sehingga dia ditanya lima perkara. Dan lima perkara ini ada pada kita semuanya. Pertama, an umrihi fima abna maka Allah akan menanya kita tentang umur kita. Untuk apa umur kita yang kita habiskan? Untuk nonton maksiat, naudzubillah min dzalik. Untuk mendengarkan nyanyian, naudzubillah min dzalik. Untuk berbuat maksiat, naudzubillah min dzalik. Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk menuntut ilmu, untuk beramal soleh, untuk berdakwah, itulah yang kita mohon kepada Allah Ta'ala. Karena satu detik, satu saat, satu menit, semuanya dalam catatan malaikat. Maka Allah akan menanya umur kita untuk apa? Yus'alu an umrihi fima aflah. Fima aflahu. Yang nomor dua. Wa an sabatihi fima aflah. Untuk apa masa mudanya? untuk maksiat, untuk Facebook, untuk mengacau orang, untuk berbuat zina, naudzubillah min Maka ini semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sudahkah siap kita mempersiapkan jawabannya? Yang nomor tiga, ini diantara pembahasannya. Wa malihi. Dan kita akan ditanya harta ini min aina iktasabau dari mana harta ini kita peroleh apakah dari bunga riba naudzubillah min apakah dari hasil menyuap naudzubillah min apakah dari hasil mencuri berjudi melacur perdagangan yang haram naudzubillah min tetapi apabila diperoleh ini dengan jalan yang halal, dengan jual beli, menjadi pegawai yang istiqomah, menjadi ustaz yang mengajarkan din, atau ilmu yang bermakna untuk din, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena akan dicari, karena akan ditanya dari mana harta kita ini kita peroleh. Karena orang mencari harta ada dua jalan. Ada kalinya dengan cara yang haram, dan ada kalanya dengan cara yang halal. Kemudian nomor empat, wafima amfafahu untuk apa diinfakkan harta itu? Kita akan ditanya oleh Allah Taala. Rezeki yang sedikit yang banyak itu adalah bahan ujian. Kita akan ditanya oleh Allah Taala untuk apa hartamu? Untuk beramal soleh itulah yang kita harapkan untuk beramal kejahatan naudzubillah min dzalik yang nomor lima wa madza amila fima alima wa madza amila fima alima dan apa yang dia kerjakan ketika dia memiliki ilmu apa yang ia kerjakan ketika dia mengetahui itu wajib itu senang? Dan apa yang ia kerjakan ketika mengetahui itu perkara yang haram, jika mereka melaksanakan yang wajib dengan sunnah menurut kemampuannya, dan dia apabila meninggalkan yang haram, maka inilah orang yang beruntung nantinya di sisi akhirat. Jadi kesimpulannya, ayo ikhwah. Wal akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa harta sedikit banyak ini adalah bahan ujian untuk bekal kita nanti di akhiratnya nanti. Dan orang meninggal dunia tidak membawa harta, tidak membawa yaitu keluarga, tetapi membawa amalnya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Mengapa kita harus berinfak? Mengapa kita harus ber berinfak? Pertama, infak fi sabilillah adalah perkara yang wajib yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin. Karena infak fi sabilillah termasuk rukun Islam. Mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, wajib. Jadi kita berinfak wajib. Orang miskin wajib infak, orang kaya wajib infak. Berbeda dengan zakat. Zakat diwajibkan untuk orang yang kaya. Tuhadu min akhniyaihim. Wa ila bukaraihim. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Tetapi infak wajib untuk setiap kaum muslimin. Pembahasan kita anjuran berinfak. Mana dalil dalam hal ini? Silakan membaca di dalam surat At-Talaq ayat nomor 7. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq du sa'atin min sa'ati وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ 'alaihi فَلْيُنْفِقْ مِمَّا mimma ataahu Surat At-Talaq itu surat nomor 65 ayatnya nomor 7. Maka Allah mengatakan fik lam itu lamul amri masuk pada film mudhari menunjukkan perintah. Hendaklah berinfak bu saatin min saati. Orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya. Maka orang punya satu juta rupiah lain dengan orang yang hanya punya 100 ribu rupiah infaknya. Jika orang yang punya 100 ribu rupiah dia bisa berinfak yaitu 10 ribu berarti orang 1 juta infaknya 100 ribu dan harta yang diinfakkan 100 Seratus ribu dari satu juta yang milik kita yang 100 itu, yang ratus kita tidak tahu. Kemana nantinya? Maka dengan dasar ayat ini liyumfik zu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu itu berinfak dengan kemampuan menurut kemampuannya. Wa man qutira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, tidak mendapatkan rezeki seperti temannya, maka hendaklah dia berinfak, hendaklah berinfak sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Ingatlah, infak adalah hukumnya wajib. Ya. Bukan hukumnya sunnah. Kalau sedekah ada yang wajib dan sunnah. Kalau infak wajib. Karena Allah mengatakan, liyumfik du sa'atin min sa'ati. Wa man kudira alaihi rizku fal yumfik mimma atahullah. Hendaklah orang yang mampu berinfak menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya berinfak sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Contohnya kita harus menginfaki istri kita. Bukankah kewajiban kita mengampuni istri, anak? Maka jika suami kaya, lain ketika dia berhibah pada istrinya dengan suami yang miskin berhibah pada si istrinya. Karena Allah tidak membebani kita, melainkan sesuatu yang kita mampu. Inilah ya ikhwah wal akhwat supaya setiap saat kita punya tabungan amal yang soleh yang nanti perlu kita petik perlu eh, kita ambil amal yang soleh ini bisa di akhirat nantinya. Dalil yang lain bahwasanya infak ini wajib untuk setiap kaum muslim yang miskin atau yang kaya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij. Surat Ma'arij itu surat nomor 70. Ayatnya nomor 24 sampai 25. Maka Allah menjelaskan manusia itu sifatnya adalah tomak. Sifatnya adalah keluh kesah. Sifatnya selalu menggerutu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu punya sifat keluh kesah. Ketika dikasih rezeki maka muncul bahilnya. Ketika dikurang rezekinya maka muncul mengeluhnya. Siapa manusia yang selamat dari sifat ini di antaranya walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Surat Al-Ma'arij ayat nomor 25, 24, 25. Maka orang yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sifat hati yang kecil yang jijik, sifat keluh kesah ini diantaranya Walladina fi amwalihim hakum ma'lum. Dan orang-orang di dalam harta yang mereka miliki ini ada bagian tertentu yang disisihkan. Jadi punya rezeki satu hari 30 ribu, ada uang 2 ribu kah, 3 ribu atau 4 ribu disisihkan. Bukan untuk dimakan dia, bukan untuk anaknya dan istrinya. Lalu untuk siapa? ili wal mahrum lisair wal mahrum untuk orang-orang yang meminta baik orang yang meminta untuk dirinya karena kemiskinannya atau minta untuk kerabatnya tetangganya yang dia sangat membutuhkan atau minta untuk bangunan atau yayasan atau lembaga dakwah wal mahrum dan orang yang sangat membutuhkan tapi dia menjaga kehormatan dirinya tidak minta-minta Perhatikan ayo Alifah. Ya, Tatanan Islam yang sangat indah. Dalam masalah harta, kita mendapatkan gaji satu hari lima puluh ribu umpamanya. Satu hari mendapatkan satu juta, maka harus ada yang disisahkan. Bukan untuk kerabat kita, karena kerabat kita sudah wajib. Ada sedangkan untuk orang-orang yang meminta. Baik meminta untuk pengembangan din, seperti lembaga dakwah, pendidikan, atau untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini menunjukkan setiap orang muslim punya kekayaan, maka dia wajib menyisikan hartanya. Lisayili wal mahrum. Bukti yang lain bahwasanya infak ini hukumnya wajib dan batasnya bukan dua setengah persen. Dua setengah persen itu zakat sedikit zakat dua setengah persen. Bayangkan 100 hanya diambil dua setengah, kecil. Tapi kalau infak bisa separuh, bisa dua per tiga. Seperti orang yang bijak batang kara dia. Punya kekayaan satu hari, umpamanya 200 ribu. Dia hanya perorangan dia. Makan hanya cukup berapa dia. Bisa juga berinfak 150 ribu. Kita untuk di akhiratnya diambil. Maka infak ini sedikit banyak hanya dilaksanakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada umatnya yang beragama Islam yaitu dari kalangan wanita. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya nisa al mu'minat, wahai wanita-wanita yang mukminat, dipanggilnya umatnya Wanita-wanita yang mukminat. La tahkiran najaratan li walau sirsa nasatin, Janganlah seorang wanita itu meremehkan atau menghina pemberian tetangganya walaupun ujung kaki kambing atau bahasa kita kikir. Jadi kalau ada tetangga, ya dia datang dari pepergian oleh-oleh sabit lima biji jangan dihina. Karena itu amal baik mereka. Karena itu infak mereka kepada kita. Demikian juga kita jangan sampai merasa pesimis, merasa terhina diri kita kalau ngasih orang hanya sedikit. Karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala berinfak menurut kemampuan. Liyumfik itu saatin min saati. Bayangkan wanita pun disuruh berinfak. Bahkan pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah Ketika tidak ada speaker, maka khawatir khutbah beliau itu tidak didengar oleh wanita yang bagian belakang. Beliau datang dengan sahabat Bilal. Sahabat Bilal melebarkan, membentangkan selendangnya. Apa katanya? Ya Nisa, tasaddaqna, tasaddaqna. Wahai wanita, bersegera kamu bersodakoh, apa? Karena aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebanyakan penduduk neraka dari kalangan wanita. Tidak marah wanita muslimah itu diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi menanya lima ya Rasulullah. Kenapa wanita itu kok banyak masuk neraka baik Rasulullah SAW? Jawabnya dua. Berhubungan dengan kerabat. Takfurnal asira wa taksurnal lakna Karena engkau wahai wanita banyak mengingkari kebaikan suami. Dan banyak mencaci suami. Maka penebus dosa ini. Silahkan kamu berinfak. Maka wanita itu mengeluarkan kalungnya dilemparkan di selendang Abu Hurairah uh, uh, Bilal radhiyallahu anhu. Ada lagi yang pakai gelang, dilepas gelang itu. Subhanallah, keutamaan wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak yaitu bakhil dia ketika ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu besok, besok dua hari lagi, tetapi seketika itu dia infakkan fisabilillah. Ini menunjukkan Tasaddaqna sedekah, tasaddaqna tasaddaqna. Wahai wanita bersedekahlah kolah. Begitu pemahat para akhwat saudari-saudari kita pada zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita yang dermawan. Wanita yang memikirkan hidup setelah dia meninggal dunia ini memikirkan bagaimana nasib kebaikannya di akhirat ini di antara kriteria istri-istri para sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Selanjutnya, Ya nomor dua, kenapa kita berinfak? Kalau tadi infak itu kan hukumnya wajib dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nomor dua, kita wajib berinfak karena orang berinfak bisa fisabilillah untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Walaupun harta itu pindah dari saku kita, ke rumah kita menuju fukara, menuju masakin. Tetapi hakikatnya kenikmatan ini kebaikan infak itu kembali kepada dirinya sendiri. Maka bagaimana orang tidak berinfak pada untuk dirinya sendiri? Bagaimana orang itu bakhil mengeluarkan fisabilillah padahal itu pahalanya untuk kembalinya kembali kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita yaitu di dalam surat Muhammad ayat nomor 38. Ha antum haula'i tad'auna litunfiqu fi sabilillah. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه Peringatan dari Allah Ta'ala ya wal akhwab Wahai kaum muslim dan muslimat Mumpung kita masih segar Masih nikmat makan Masih nikmat hidup Masih merasakan nikmatnya tidur Perhatikan ayat ini Ha antum Aulai tuj'alna litunfiku fi sabilillah. Ingatlah kalian-kalian ini adalah orang-orang yang diseru, yang diperintah agar berinfak fi sabilillah. Litunfiku fi sabilillah. Tetapi faminkum man yabkhal, maka di antara kalian itu ada yang bakhil. Mudah-mudahan tidak termasuk dalam hal ini jamaah kita semuanya. Faminkum man yabkhal. Maka di antara kalian yang bakhil. Apa katanya Allah Ta'ala? Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil berarti dia bakhil untuk dirinya sendiri. Dan kalau orang yang benci berinfak fisabilillah, berarti dia akan dikemarkan oleh setan untuk berinfak fisabilillah syaitan. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang sudah tidak mau membelanjakan hartanya menuju taat kepada Allah Ta'ala, akan dibelanjakan menuju taat kepada syaitan. Ayah dan bila anzari. Karena adalah itu sifat manusia. Maka beri berinfaklah ya kaum muslimin. Karena beri berinfak seratus ribu untuk dirinya. Berinfak satu juta untuk dirinya. Wakaf tanah, wakaf pekerjaan yang lainnya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Sekalipun di dunia dipakai oleh orang itu. Dipakai oleh lembaga. Apalagi kita punya baju roja, TV roja, butuh biaya yang besar. Dan Alhamdulillah ya Pak. Masyarakat merasa nikmat sekali. Dengan fasilitas yang ringan, Televisi yang biasa yang dibuat oleh orang untuk penampilan perkara-perkara yang jahat. Wanita telanjang ditampilkan di situ. Berduel antara laki-laki dan wanita. Maka Allah memberikan hidayah kepada hamba yang beriman bagaimana fasilitas itu digunakan untuk berdakwah. Berapa banyak orang yang asalnya marah kepada ahli sunnah. Dalam dengan melihat televisi roja setelah melihat TV Irfan TV dan juga yang lainnya, dia tertarik. Oh ini yang benar. Kemarin itu salah ya. Dari pelosok-pelosok desa. Makanya sekarang banyak fitnah yang muncul dari kalangan orang-orang mengaku dirinya salah salafiyin. Jangan didengarkan, jangan dilihat di Roja. Kenapa hanya satu di Roja tidak boleh? Apakah selain itu ada lebih baik? Timbul kedengkian. Naudzubillah bilang dzalik. Orang muslim tanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau menolong dalam urusan kebaikan dan takwa. Kewajiban kita kaum muslimin. Bukan kita merusak saudara kita. Berapa banyak saudara kita menangis tergelimpang dia dirangkul. Oleh orang-orang alibid, orang-orang syirik. Kalau ketika saudara kita menyampaikan sunnah, mau dibilang mencari, dilarangnya dengan alasan beberapa fitnah, dan ini pun juga sampai di Hongkong pula oleh saudara dan saudari kita menanya masalah hal ini. Musuh kita lipat. Musuh yang paling berat bukan orang Yahudi Nasrani. Musuh yang paling berat itu adalah orang alim bid'ah, orang musyrik karena mereka berselubung dalam dasar tarikan kaum muslim. Kalau memang ada kesalahan wajib kita untuk menasihati. Bukankah adinu an-nasiha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? ini adalah nasihat. Siapa yang masuk? Apakah orang bicara begitu dia kedudukannya sebagai nabi sehingga dia masuk? Manusia ketika sholat dinasihati dengan yang baik. Ketika itu hak, maka kita terima hak itu. Bahkan satu saat setan itu mengajari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau barangmu malam hari tidak ingin dicuri, bacalah ayat kursi. Apa kata beliau? Sotaqaka wa huwa kado. Bicara dia itu benar, tapi dia itu pendusta. Kita perlu infak, berinfak ya. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang butuh bantuan. Mahab yang belum selesai bangunannya. Saudara kita yang miskin masih banyak. Yang lain yang perlu berinfak, terutama ibu-ibu. Jangan sampai ada perasaan dahil untuk mengeluarkan hartanya. Karena harta yang ibu keluarkan untuk ibu sendiri, bukan untuk saya. Bukan untuk yang lainnya. Tetapi untuk para yang memberikan nafkah atau bersedekah itu sendiri. Ayat yang lain Allah memberikan penjelasan wajibnya kita berinfak fisabilillah wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Surat Al-Baqarah nomor 272. Wama tunfiku, wama tunfiku min khairin dari amfusikot Maka apa yang kamu infakkan berupa kebaikan untuk dirimu sendiri. Wama tunfikuna illa tiha'a wajhillah. Maka hendaknya engkau tidak berinfak, dalam mereka berinfak hendaknya mencari Allah Ta'ala wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa ma yunfiq wa min khairin yuwaffa ilaikum dan apa yang kamu infakkan mesti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti akan ditunjukkan pahala oleh infakmu wa antum la tudlamun dan kamu tidak akan dikurangi infakmu jadi orang berinfak kaum muslimin wal muslimat yang diberikan Allah Taala itu untuk diri kita untuk bekal kita yang bukan hanya 30 tahun, 40 tahun, tetapi untuk selamanya. Bagaimana infak untuk selamanya hanya 100 ribu, 900-nya di dunia, pada umurnya hanya 60-70 pergi. Bayangkan sekarang banyak manusia membangun rumah untuk seribu tahun, pada umur dia hanya 60 tahun. Bukan berarti kita tidak boleh membangun rumah yang kuat. Tapi bangunlah rumah antum semuanya di surga. Karena Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Di akhirat murni nikmat, di dunia nikmat campur dengan balak. Wal akhiratu khairu wa abqa. Allah berfirman, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagaimana kita berinfak 100 ribu, 900 nya untuk di dunia, 100 ribu untuk selamanya di akhirat, 900 ribu untuk hanya 60 tahun. Kita berpikir aja ya, lupa. Kita harus berpikir. Apalagi kita sudah tua umur kita, makanya ditakar. Obatnya lebih banyak, periksanya berkali-kali daripada makannya. Kemana harta itu kita insya Ini yang nomor dua. Yang nomor tiga, kebutuhan kita di dunia itu hanya sedikit. Sedangkan kebutuhan di akhirat itu banyak sekali. Bagaimana kita menyisakan di dunia banyak untuk akhirat kita sedikit? Kebutuhan di dunia itu sedikit. Bayangkan kita satu hari mendapatkan berat 100 kilo atau masuk ke perut kita semuanya. Atau orang kaya itu nanti perutnya membesar seperti masjid ini. jika orang miskin tidak bisa makan. Bayangkan adilnya Allah Ta'ala orang kaya, orang miskin, perutnya sama. Satu piring, dua piring, tiga sudah tidak masuk dia. Untuk kita apakan sisa nasi itu? Kita butuh, kita butuh penginapan, tempat tinggal. Ukurlah badan kita berapa meter, tingginya berapa lebar. Sebetulnya rumah kita untuk kita tidur, dua meter, tiga meter cukup. Ada anak empat. Seperti itu. Ada orang sekarang mempunyai rumah seribu. Seratus. Apakah setiap malam dia bisa pindah-pindah? Satu jam tidur situ bangun pindah tempat yang lain? Orang punya mobil 25 apakah dinaiki semuanya? Punya baju 10 apakah dipakai saat itu semuanya 10? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kita Beliau pernah melihat orang, apa katanya Yakul Ibnu Adam, mali, mali. Anak Adam oh, itu harta saya, harta saya. Di ya itu ditunjuk dulu di sana hartaku sana hartaku itu tanahku itu bangunanku itu hotelku itu ya tambakku hitung semuanya mali mali, Rasulullah kalau sebenarnya Wahallaka min malin Wahallaka min malika illa ma tasaddaqta fa'amdaita. Iya na Adam, kamu mau hitung-hitung hartamu ya. Sesungguhnya hartamu yang kamu sudah sejapokan yang sudah lewat itu hartamu. Dan betul coba kita berpikir dengan sehat. Tidak mungkin sabda beliau bertentangan dengan akal kita. Ketika orang menghitung itu hartaku, hartaku, hartaku, hartaku di jumlahnya. Seolah-olah orang kaya dia sendiri. Diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan yang kasih sayang terhadap umatnya ma min malika aw halaka min malika illa ma tasaddaqta fa amdaita bikina dan harta yang kamu miliki itu harta yang sudah kamu sedekahkan yang sudah lewat itu hartamu kalau kamu punya 100 hektar tanah yang disedekahkan hanya 10 meter, yaitu sepuluh 10 meter milikmu yang 100 kurang itu bukan milikmu. Itu milik yang hakiki ya ikhwan. Nah, pertama beliau mengatakan ya ida illa ma tasaddaqta wa wa amdaita fa amdaita. Maka menunjukkan pentingnya kita bersedekah. Pentingnya kita menitipkan harta-harta yang sangat baik untuk kehidupan kita setelah meninggal dunia yang nomor dua harta yang kita miliki au maaf naita atau makanan yang sudah kamu makan yang masuk ke perut itu hartamu. Jadi kita masak 10 liter ya ikan rame ya 100 macam ikan yang masuk ke perut 100 ikan tidak. Lihat pada waktu berbuka. Banyak orang kaya ingin ingin ingin ingin ingin setelah datang tibanya buka rupanya nikmat yang paling segar adalah air jernih yang dia air segar yang minum pertama kali. Setelah itu yang lainnya tinggal melihat. Kalau tidak diusahakan untuk yang lain untuk apa? Apa disediakan untuk tikus, untuk kucing, untuk yang lainnya atau menunggu kalau sudah berhasil baru dikasihkan oleh orang jadi perut kita ini tidak butuh banyak. Perut kita itu butuh beberapa makanan saja. Bagaimana orang siang malam bekerja mencari dunia, waktu sholat dibuat untuk mencari harta. Ya. Waktu dia untuk menuntut ilmu dibuat untuk mencari harta. Setelah didapat harta itu, ternyata harta itu hanya dilihat. Ini milik saya, milik saya, milik saya dimakan hanya 5 sendok, 6 sendok. Maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Supaya kita waspada dalam hal ini. Ya. Bahwa harta hakikatnya, harta kita adalah harta yang sudah kita infakkan itu harta kita dengan syarat apabila harta itu halal, Ikhlas karena Allah Ta'ala yang nomor dua, yang kita makan yang sudah masuk perut. Yang nomor tiga, Allah bista fa'ablaita. Baju yang kamu pakai yang sudah usang. Jadi kita punya baju lima belas yang dipakainya dua. Makanya para sahabat itu bajunya dua atau satu. Dan dia manfaatnya, satu kotor, satu pakai dicuci. Itu hakikatnya kebutuhan kita di dunia. Dan kalau kita lihat ya Pak, semua penyakit yang menimpa pada jasadnya orang bahkan menimpa kepada hatinya adalah penyakit dunia. Berapa banyak orang stres bukan karena sholat malam 11 rakaat, bukan karena sholat lima waktu di masjid karena bingung kenapa saya tidak terpilih miliaran tua saya habis. Stres karena urusan dunia, bahkan penyakit kolesterol. Apa karena sholat lima waktu berjamaah? Jawab. Karena makanan. Orang itu gulanya tinggi bukan karena siam, karena membaca Al-Quran, karena hafid Quran dan hafid tidak, karena makanan. Aksa muratnya naik karena makanan. Begitu ya, Ikhwan kolesterolnya naik karena makanan. Tidak ada dokter spesial membahas masalah ini. Oh, Pak, jangan salah terima waktu Pak ya, supaya darahnya tidak naik. Tidak ada. Rumah Pak ya ini gulanya tinggi Pak. Jangan, ya itu siang. Tidak ada. Jangan makan makan ini makanan. Makanya Allah mengatakan kulu wasrabu walatus rifu. Makan dan minum makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan dalam urusan harta bahaya. Berlebih-lebihan dalam urusan jin bahaya pula. Bayangkan itu kebutuhan kita dunia itu hanya sedikit. Perut kita seandainya kasih nasi, saja tidak ada lauknya menerima. Yang nakal yang tidak benar itu mulut kita. Mana lauknya? Mana sambelnya? Ya. Mana ikannya apa ayat ini? Itu mulut yang nanya. pada perut ini. Dulu kita orang tua, kita tidak mampu apa. Tidak memiliki apa-apa. Beras tidak ada. Kita dikasih makan isinya mangga. Hidup sampai sekarang. Isinya mangga. Karena orang tua tidak mampu. Dirasakan pahit tapi hidup. Karena Allah yang menghidupkan kita asal itu halal. Sekarang berapa banyak penyakit sebabnya karena makan. Maka perlu kita ikhwan. Walakhwat, bagaimana menyisihkan harta ini yang kita hanya sebentar hidup di dunia ini. Bagaimana yang banyak ini kita simpan untuk di akhirat nanti. Dengan kita berinfak dilihat, menolong saudara kita. Ya, dan juga bagaimana kita mewakafkan sebagian tanah apabila kita memiliki tanah mewakafkan mobilnya untuk kepentingan dakwah yang lainnya supaya kita pada saat dipanggilnya oleh Allah Taala kita sudah punya bekal yang cukup. Alasan berikutnya, kenapa kita berinfak risadillah Alasan nomor empat, karena orang meninggal dunia tidak membawa hartanya. Kalau tidak kita tahu untuk apa harta ini. Ya. Orang meninggal dunia tidak membawa harta, tapi yang membawa adalah anak. Maka upayakan bagaimana orang yang punya kelebihan harta yang banyak, sekiranya nanti anak-anak ini ya sudah cukup ini pada banyak hartanya, maka di sebelum meninggal dunia diwakafkan separuh Kenapa bila berinfak pesan setelah meninggal dunia hanya sepertiga paling banyak wasul sekasir tetapi sebelum meninggal dunia kalau dia berinfak Tuhan kami harta kami cukup miliaran anak kami hanya dua sudah cukup punya pekerjaan semuanya alangkah indahnya apabila hari itu segera diwujudkan untuk akhirat kita maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salasatun." Yatba'ul mayyita salasatun. Bayar yarji'u wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu tiga perkara yang mengiringi orang mati yatba'ul mayyita atau jenazah satu. tiga perkara yang mengawal atau mengiringi orang telah meninggal dunia Bayar isnani maka akan kembali dua. Bayar Wayabqa wahidun dan akan bersama dengan orang yang mati itu satu. Mana yang satu yang bersama dengan orang meninggal dunia? Yattaruhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Maka manusia meninggal dunia dikawal tiga. Dikawal hartanya, dikawal keluarganya, dikawal amalnya. Bayarju ahluhu wa maluhu. Maka pulang, maka kembali hartanya dan orangnya. Jadi seandainya dikawal oleh mubin atau dinaikkan mobil yang paling mahal jenazah ini tetap mobil itu tidak dikubur dengan jenazahnya. Tapi jenazah itu dikubur dengan kain putih untuk menutup auratnya. Tidak dikubur dengan kain emas. Tidak dianting antinya orang mati itu. Tidak dikasih di emas atau gelang emas. Dan mereka mengerti emas itu ditanam di hatinya. Dikubur orang yang kaya dan miskin, wanita dan laki-laki dikubur dengan kain yang sekedar untuk menutupi auratnya. Dan berapalah harga kain kafan itu Hanya itu. Kemudian apa? Wajah buka amal. Dan amalnya, amallah yang bersama orang meninggal dunia ini. Karena amal tidak bisa dicuri. Tidak bisa dihadiahkan, tidak bisa dikirim. Tidak ada wesel amal. Kirim amal nggak ada. Yang ada travel-travel kirim barang. Makanya hadiah amal nggak ada. Hadiah fatihah tidak ada. Yang ada hadiah ini mobil tolong nih Ustaz pakai untuk dakwah. Ada kan? Saya ini tanah buat untuk perluasan lembaga dakwah Islam yang alhamdulillah. Tapi ini tolong amalku ya sampaikan kepada orang tua nggak bisa. Karena amal telah disimpan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa mencuri. Maka manusia meninggal dunia membawa amalnya. Sebagaimana orang ketika masih hidup, amal itu dibawa. Tidur dibawa, ilmu itu ketika buang air juga dibawa, pergi dibawa. Tapi harta belum tentu kita bisa membawanya. Apa kita pergi, kita bawa rumah itu, mobil lima berkicap bawah semuanya. Dan ilmu dan amal yang saleh tempatnya gudangnya di otak. Tapi harta kita harus mencari lahan yang luas. Maka ketahuilah ayyul ikhwah wal akhwat kaum muslimin muslimat orang meninggal dunia membawa amal apakah sudah harta kita yang banyak ini kita infakkan sehingga kita bawa nantinya di akhirat masing-masing hendaknya menjawab sendiri-sendiri. Tidak perlu melihat temannya. Hasibu qabla an tuhasab. Kontrol dirimu sebelum kamu kontrol. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu atau kerabatmu dari api neraka. Selanjutnya, ikhwan, wal kita langsungkan berikutnya tujuan orang berinfak. Orang yang berinfak ada dua macam. Ada kalanya berinfak fisabilillah. Alhamdulillah kalau kita bisa melaksanakan hal ini. Karena paling baik amal. Yang mana kita akan memetiknya. Dan ada orang yang berinfak hartanya dihabiskan untuk perkara yang sia-sia. Bagaimana tembok itu harus ada lukisan-lukisan. Hanya sekedar keinginan mata. Bagaimana mencari suara-suara yang indah hanya sekedar keinginan telinga. Dibelinya itu dan ini hanya sekedar saya punya. Bahkan satu saat harta itu untuk merusak dirinya. Berapa banyak orang kaya dirusak dengan hartanya. Fir'aun kaya raya merusak dirinya. Merusak umat, merusak negerinya. Demikian juga Namrud dan juga yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melimpahkan musibah kepada mereka, kepada orang yang memiliki harta yang banyak yang dibelanjakan untuk fisabil hawa nafsu. Jadi manusia berinfak fisabilah di dua macam. Pertama, untuk membela agama Allah. Inilah yang harus kita harapkan. Inilah harus yang segera kita buktikan Bagaimana kita punya sepeda motor, punya mobil, bisa untuk telah berjamaah kalau tempat kita jauh dari masjid. Bisa untuk kita sholat Jumat. Datang untuk menghadiri kajian-kajian tim. Untuk mencari nafkah. Karena kita kewajiban untuk menafkah istri dan anak. Untuk membantu tetangga kita yang sakit, kita punya mobil, nggak apa-apa mobilku pakai nggak usah bayar, nggak usah diisi bensin. Aku ingin pahala dari Allah Taala. Maka ini ikhwan harta yang bermanfaat. Ketika dia punya rumah yang banyak, belum ada menempati. Baik si fulan, kamu belum punya pekerjaan, silakan menempati rumah saya. Nanti kalau kamu sudah bisa kerja, maka aku tarik kembali rumah. Bagaimana orang punya harta menyantuni fakir miskin? Menyantuni anak yatim maka ini adalah infak fi sabilillah. Bagaimana punya harta untuk membantu pengembangan dakwah, radio, TV sunnah dan juga yang lainnya. Lembaga pendidikan, mahat-mahat yang islami yang menyampaikan din membantu para sakitnya yang gajinya satu bulan bulannya ratus tujuh ratus Dia harus menanggung keluarganya, anak yang banyak, sakit hanya bisa menangis mereka. Mengingatkan diri kita semuanya, ya pak Berbeda dengan orang kaya, dia sakit pakai cari dokter spesial bahkan ke luar negeri. Saudara kita banyak dia. Mestinya dia harus operasi karena tidak punya duit, dia takut. Kalau punya hutang yang banyak, maka sadarlah wahai orang yang mampu. Kamu beramal kepada saudaramu untuk dirimu. Allah mengingatkan kepada kita, ya lewat. Pentingnya kita berinfak fi sabilillah seperti ayat tadi. Masul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sari habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian ayat berikutnya silakan baca yaitu surat Al-Baqarah nomor 262. alladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang membelanjakan, yang menginfakkan hartanya fi sabilillah menuju jalan Allah. Contohnya tadi untuk membantu orang yang sangat butuh bantuan. Untuk membantu saudara kita yang belum bisa menikah. Apa katanya? Summa la yudbi'una ma anfaqu manna wala ada. Kemudian tidak diiringi infaknya ini dengan menyebut-menyebut infak yang diberikan pada orang tadi dan tidak menyakiti hatinya. Apa kata Allah Ta'ala? Lahum ajruhum inda rabbihim. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Rabbnya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun dan dihilangkan Allah Ta'ala rasa kekhawatiran dan takutnya hati. Subhanallah, nikmat orang berinfak ya Pak. Pahala di akhirat lahum ajruhum inda rabbihim yang akan dipetik dan kenikmatan selamanya abadi khalidin fiha di dalam surga itu yang kita harapkan di dunia dihilangkan oleh Allah Ta'ala sifat rasa khawatir dan takut kesempatan untuk orang yang punya harta yang banyak sebelum mereka meninggal dunia. Ya. Maka ini imbalan bagi orang yang yunfikuna amwalun fi sabilillah. Makanya orang yang paling baik adalah innama nut'imukum liwajhillah. Subhanallah innama nut'imukum la liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura kami memberi ini hanya sekedar mencari ridha Allah aku tidak ingin kalian memberi balasan aku tidak ingin kalian mengucapkan terima kasih kepada saya ini orang yang mendapatkan jaminan lahum ajruhum inda rabbihim kalau kita menginginkan untuk surga begitu caranya segera kita infakkan harta kita Apalagi kita sudah tua. Yang mana obatnya setiap hari harus menyertai dirinya. Makanya kurang kenikmatan hidupnya dikurangi oleh Allah Ta'ala. Kemana harta itu apabila tidak segera diinfakkan? Kalau tidak nanti akan dibuat ke sana kemari, pergi ke Amerika, pergi ke macam-macam dia untuk maksiat. Selanjutnya ya lupa. Yang nomor dua, berinfak untuk merusak agama. Membelanjakan harta untuk merusak agama. Kalau tadi untuk fisabilillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Di dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8, ayat nomor 36. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فتكون عليه ثم تكون عليهم خسرة ثم يغلبون Walladzina kafaru ila jahannama yukhsarun. Mananya? Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang kafir. Yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka membelanjakan hartanya untuk membendung jalan Allah, untuk menghalangi dakwah sunnah untuk menyebabkan menyebarkan dakwah bid'ah, untuk menyebarkan syirik, untuk menyebarkan maksiat. Berapa banyak orang memiliki harta yang banyak digunakan untuk amalan bid'ah, amalan syirik, amalan syirik. Ya. Maka ini pekerjaannya orang orang kafir, bukan pekerjaannya orang muslim. Allah mengingatkan, innal ladzina kafaru, tipenya, sesungguhnya orang kafir itu Yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka membelanjakan hartanya untuk membendung jalan Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Fasayunfikunaha. Mereka akan menginfakkan harta itu. Summa takunu alaihim hasrah. Kemudian dia akan menyesal. Menyesal. Di dunia tidak ada hasilnya, di akhirat nanti disambut dengan neraka. Na'udzubillah min Semua juga pun mereka akan kemudian mereka akan dikalahkan. Tidak akan menang, tidak ada sejarahnya ya lupa. Orang yang membendung dakwah Islamiyah, membendung dakwah salafiah akan dikasih kemenangan oleh Allah Taala, kecuali kalau orang itu tobat. Bayangkan Fir'aun jagonya manusia yang kufur mengatakan anak rabbukumul a'la saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Berapa banyak manusia menjadi pembantu-pembantunya tukang-tukang sihir. Mengeluarkan pernyataan anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Seolah-olah tidak ada raja atau manusia kecuali dia. Dia bahkan oleh Allah Ta'ala dihancurkan. Karena melawan Nabi Musa as. Hati-hati, hei orang yang berbuat syirik. Hati-hati orang yang memasarkan bid'ah. Hati-hati orang yang menghalangi dakwah sunnah. Takutlah kamu pada siksaan Allah Ta'ala. Ingatlah Fir'aun dikalahkan oleh Allah Ta'ala bukan karena dikejar oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi justru Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Tetapi dia yang diselamatkan adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Ta'ala. Ini harus kita pahami. Bagaimana kaum muslimin menginfakkan hartanya untuk menyebarkan dakwah bid'ah, menyebarkan dakwah syirik, mendemo dakwah-dakwah yang salafi, dakwah-dakwah sunnah. Kenapa tidak didengarkan, didengarkan dakwah sunnah itu datang nanti kalau salah betulkan. Ini namanya orang yang sifatnya menggunakan akalnya dan fitrahnya yang sehat. Bukan kalau tidak cocok lalu timu. Tidak cocok unjuk rasa. Tidak cocok meminta bantuan kepada penguasa. Maka dakwah sunnah memberi kelapangan. Memudahkan umat Yehuan. Harus kita pahami. Satu rupiah pun yang kita infakkan adalah dalam catatan malaikat. Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Apa yang diucapkan oleh manusia, maka ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Jadi jangan kita berinfak menuju jalan syaitan. Jangan sampai mereka membendung dakwah-dakwah Sunnah jangan. Karena orang berinfak bisa beli Hawa ini adalah infaknya orang kafir dan infaknya orang munafik. Apa katanya tokoh orang munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa katanya? Allah menjelaskan, La tumfiku ala man inda rasulillahi hatta yang fadduh Hei manusia-manusia, kamu jangan membantu berinfak kepada orang-orang yang mengikuti Nabi, pemimpin Muhammad itu. Sampai mereka buyar dulu. Bahkan ketika mereka memiliki jabatan di bendungnya, mestinya uang ini untuk orang-orang yang ahli sunnah di bendungnya, tapi dialihkan kepada orang ahli beta, ahli syirik. Mau di dalam mendai. Peringatan sebelum nazak datang, Ikhwan. Rasul malaikat datang mata manusia membelalak, kaki ini sudah pucat. Diliputi oleh sekian ribu dokter tidak ada artinya. Kalau sudah datang ajalnya, datang ajal itu. Maka berinsaflah sebelum datang ajal. Dan bertobatlah apabila sebelumnya pernah mengganggu, pernah menghalangi dakwah sunnah. Dan dakwah sunnah adalah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah akan menolong dakwah sunnah ini. Dengan jadinya ya ayyuhalladzina amanu surullah tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. heran beriman jika kamu menolong agama Allah taala maka Allah akan menolong dirimu dan Allah akan menguatkan imanmu. Selanjutnya Ibnu Qasir berkata menjelaskan ayat ini dilihatkan oleh para tabi'in bahwa ayat ini turun pada saat Abu Sofyan radhiyallahu anhu belum masuk Islam. Waktu itu masih permusuhan kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam ini ketika perang Badar kalah, mereka mengumpulkan hartanya untuk membeli kuda, membeli pedang yang lainnya memerangi Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud. Karena Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada sahabat yang mulia ini masuk Islam dia. Radiyallahu anhu. Sebagai contoh dari kita semuanya ya Pak. Tidak ada, eh, masih ada waktu untuk kita bertobat. Seandainya kita pernah dulu menghalang-halangi orang berdakwah, maka bertobatlah. Menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gantilah dengan amal yang baik agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan memberi hidayah. Dengan hidayah yang membawa kebahagiaan dirinya di dunia dan juga di akhiratnya. Selanjutnya ayo ikhwah. Kapan orang berinfak meraih pahala yang banyak? Kapan orang berinfak meraih pahala yang banyak? Ayolah, ya tidak semuanya orang berinfak pada satu tempat dan satu waktu dia memiliki pahala yang sama. Karena orang berinfak ini ada hubungannya dengan hati. Orang mengeluarkan duit itu ada hubungannya dengan jiwa. Pertama, orang yang berinfak yang memiliki pahala yang banyak adalah orang yang dia masih sehat. Masih sehat. Masih senang dengan harta. Ya. Punya perasaan bahil. Punya perasaan takut miskin. Dan ambisi harta. Maka ketika dia mau berinfak segera, maka ini paling baiknya orang yang berinfak. Eh. Jadi pahala yang paling banyak yang diperoleh oleh orang berinfak itu orang yang dalam badannya sehat. Karena orang sehat itu senang segala sesuatu. Dan dia punya perasaan bahil, pikir. Takut miskin. Ingin kaya. Atau waktu itu dia ingin memberi mobil kurang sedikit mobilnya, eh, duitnya. Tapi dia mau berinfak fisabilillah. Maka ini orang paling banyak yaitu pahalanya. Sebagaimana Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan kepada kita semuanya. Disebutkan di dalam riwayat Muslim. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, oleh sahabatnya, wahai Nabi, infak yang bagaimana yang banyak pahalanya? Sedekah apa yang paling baik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan sahabat menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya untuk kebaikan akhiratnya. Wahai Nabi, bukan menanya wahai Nabi makan apa yang nikmat. Wahai Nabi rumah apa yang bagus? Wahai Nabi, kuda apa yang paling indah tidak? Subhanallah, para sahabat mendahulukan kepentingan akhiratnya. Hidup yang kekal itu yang didahulukan. Wahai Nabi, apa yang apa yang baik ini? Dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Anta saddaqa kamu mau bersedekah wa anta sahihun kalau badan itu sehat. Sahihun kamu punya perasaan kikir taksal fakra kamu khawatir miskin. Watak malul ghina dan kamu berambisi kekayaan. Wala tahmila dan kamu tidak menunda-nundanya. Hatta idha balagatil khulqum. Sehingga apabila nasa atau nyawa itu sampai di Kulta lalu kamu mengatakan li fulanin kada, li fulanin kada. Ketika meninggal dunia ini ya, harta ini kasihkan si fulan, harta ini kasihkan fulan. Sapi lima ini nanti sembelih setelah saya mati. Padahal ala waqt kana li fulanin harta-harta yang mau dinafkahkan itu padahal milik si fulan itu. Maka ketika manusia dalam keadaan rasa bakilnya muncul, Tomatnya muncul, ya dia dalam keadaan sehat dan dia khawatir miskin, kemudian dia mau berinfak, melepaskan harta yang disenang itu, itu paling besarnya pahala. Itu paling besarnya pahala. Dengan dasar pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 10 لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بأس وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير سورة الحديث سورة نمبر 57 ayat نمبر 10. Maka Allah berfirman, لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من min أنفقوا من min وقاتلوا wa Tidak sama di antara kalian ini orang yang berinfak sebelum pembukaan kota Mekah. Sebelum direbutnya kota Mekah itu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan orang yang berperang sebelum pembukaan kota Mekah ini. Ulaika azamu darajatan. Mereka itu lebih tinggi, lebih besar pahalanya. Lebih tinggi derajatnya ladina anfaqu min qablu wa qatalu dibandingkan orang yang berinfak setelah pembukaan kota Mekah dan berperang setelah pembukaan kota Mekah. Kenapa ya Ikhwan? Karena sebelum pembukaan kota Mekah banyak orang-orang itu miskin kaum muslimin masakin. Musuh-musuh banyak sekali. Hanya kekuatan iman dan amal soleh yang mempertahankan dia bisa berinfak saat itu. Makanya sahabat Ansar radhiyallahu berinfak. Demikian juga sahabat Muhajirin. Saat sebelum pembukaan kota Mekah itu lebih tinggi derajatnya daripada yang berinfak setelah pembukaan kota Mekah. Artinya begini ya Allah. Walau kita punya duit 100 ribu. Duit itu sangat kita butuhkan untuk beli beras, menafkahi istri. Tapi ada saudara kita yang sakit. Ada saudara kita yang tidak mampu. Kita mengatur bagaimana 100 ribu ini untuk belanja satu hari. Karena kita tanya, kita taruh saja. Kita 50 Ya walaupun terasa berat, bagaimana kita makan, mestinya ada lauk ini, lauk itu kita kurangi. Karena kita ingin menyimpan 50 ini untuk di akhirat kita nanti itu paling bagus. Paling banyak pahalanya daripada orang punya 10 juta. Duit berinfak 2 juta yang dalam keadaan itu dia memiliki sisa yang banyak. Karena infak ada hubungannya dengan hati. Fahami ini. Kita tidak perlu menuduh orang. Maka kami diri kita. Satu saat kita mau berinfak, dalam keadaan duit kita pas-pasan. Kalau kita mau berinfak, itu yang paling baik. Berbeda kita punya kelebihan yang banyak. Ah, tetapi Allah mengatakan wa kullan wa atallahul husna masing-masing Allah menjadikan imbalan yang baik. Namun dari sisi ketinggian pahalanya besarnya pahalanya, maka diukur dengan besarnya tekanan jiwa kita ini. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu maha waspada dengan apa yang kamu kerjakan. Dengan apa yang kamu amalkan. Ini yang pertama. Ya. Yang nomor dua. Kapan berinfak ini kita mendapatkan pahala yang banyak? apabila kita menginfakkan harta yang paling kita cintai. Nah, apabila kita menafkahkan harta yang paling kita cintai. Contohnya begini, kita belum makan, anak kita belum makan, istri kita belum makan, ada tamu, ah, kita dulukan tamu itu. Kita dulukan. Karena dia mengerti wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Dan dia ingat ikramul dhaif memuliakan tamu. Termasuk bagian dari iman. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia memuliakan tamunya. Dia berpikir seperti itu disiapkan, padahal dia mau makan. Dia lapar, istrinya mau makan, anak tapi didulukan dia. Si tamu mendapatkan derajat yang paling derajat yang tinggi dia. Ada orang dia punya mobil, dia mau pergi, perginya perkara yang mubah, termasuk dagang kejangan. Ada tetangganya sakit, butuh mobil untuk diantarkan di rumah sakit. Tidak benda apa-apa, mobil kamu pakai. Pahalanya lebih tinggi. Begitu ayo ya. Ada orang dia punya rumah, kamarnya hanya tiga. Untuk anak, untuk dirinya. Kan? Ada tamu. Tamunya disediakan di tempat yang bagus. Dia mengalah di pinggir jatuh. mencari ridha Allah Ta'ala. Ingat pahala nanti pekerja di akhir dia mendapatkan pahala yang lebih tinggi. Karena beramal yaitu ada hubungannya dengan hatinya. Maka dia mendahulukan berinfak sesuatu yang paling dicintai ini paling besar pahalanya. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat nomor 92. Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu sekali-kali sampai atau mendapatkan kebaikan yang sempurna. Ada lagi mana? Tidaklah kalian akan mendapatkan surga yang penuh dengan nikmat ini Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Hatta tunfiku mimma itu. Sebelum kamu atau sehingga kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu, sahabat yang paling kaya. Maka ketika mendengar ayat dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Maka ter terbangun hatinya. Terkorek hatinya. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi Allah berfirman bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebaikan yang sempurna. Tidak mungkin mendapatkan surga. Kecuali menginfakkan harta yang paling disenangi. Aku wahai Nabi punya tanah di Kairoha. Tanah ini paling aku senangi wahai Nabi. Seandainya ada orang yang membeli berapapun tidak saya jual. Maka wahai Nabi, aku serahkan tanahnya terserah. Engkau wahai Nabi, engkau apa? Subhanallah para sahabat. Dengan ayat yang dikajakan tertarik tentuang kuat sekali. Tidak menunggu besok dan besok lusa, tetapi saat itu. Wahai Nabi ini tanah aku serahkan kepadamu. Apa katanya beliau? Baik, kamu ambil lagi. tanah itu kamu bagikan kerabat-kerabatmu yang dekat. Subhanallah, nikmatnya orang punya ilmu ya Tuhan. Himmatnya orang tahu dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah memberi hidayah manusia dengan menuju ilmu. Sehingga tidak ada rasa kebanggaan. Akan hilang rasa itu karena dia tertarik dengan nikmat yang kekal nanti. Maka harta yang paling disenangi itu dilepaskannya. Dijadikan untuk kerabat-kerabatnya. Inilah kehidupan para sahabat yang mulia. Bagaimana Allah tidak meridai mereka? Allah mengatakan radhiyallahu anhum maradu'an. Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Para sahabat adalah panutan kita. Ayyul ikhwal akhwat. Kaum muslim wal muslimah. Ya. Yang diridai oleh Allah Ta'ala karena memang begitu indahnya membaca ayat Al-Quran. Terdengar segera berinfak tidak berembuk dulu dengan si istrinya anaknya. Gimana kalau tanah ini istri saya? telah aku kepada, aku serahkan kepada ma'had atau lembaga ini. Tidak. Tidak berunding dulu dengan anaknya. Karena memang pada miliknya. Diserahkan. Dibagi. Inilah pahala yang paling banyak. Nomor dua. Bagi orang memberi yang Ya nomor tiga. Menginfakkan harta kepada kerabatnya. Yang menjadi tanggungannya Misalnya kepada istri. Karena wanita apabila menikah, maka nafkahnya menjadi tanggungan suami. Dia bebas dari mencari rezeki untuk dirinya. Demikian juga berinfak kepada anaknya, kepada pelayannya yang itu menjadi tanggungannya, kepada siapapun yang itu menjadi tanggungannya, maka ini paling baiknya pahala, paling baiknya infak, paling tinggi derajatnya infak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairus sadaqatu khairus sadaqah paling tingginya pahala sedekah paling mulianya sedekah maka na'an zahrin ghaniyin maka na'an dhahri ghaniyin yaitu orang yang memberikan sisa-sisa harta dari kebutuhan dia orang yang mensedekahkan hartanya dari sisa kebutuhan dia kebutuhan keluarganya wabda biman taul dan mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kita memberi infak kepada istri paling tinggi derajatnya daripada kita memberi infak kepada tetangga, walaupun juga dapat pahala. Karena kita beri kepada istri hukumnya wajib. Menginfak ke anak hukumnya wajib. Menginfak ke orang tua yang hidup dengan bersama kita hukumnya wajib. Jangan sampai orang berinfak terbang pada yang lainnya tetapi pahir pada istrinya. Pahir pada anaknya tidak boleh. Namun orang tua memberi, memberi harta kepada anak dilihat. Untuk apa suci ya? Ditanya kalau dia minta harta. Untuk apa? Untuk kebaikan. Dan layak kita bantu. Untuk perkara yang tidak ada gunanya kita melarang. Karena harta adalah amanat dari Allah Ta'ala. Jadi paling banyak pahala, paling tinggi pahala orang berinfak adalah mendahulukan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Termasuk kepada istrinya, kepada anaknya. Kalau anak tahu orang tuanya miskin, maka menyantuni ayahnya lebih utama daripada menyantuni orang lain. Abu Kilabah berkata, dijelaskan di dalam syarah Muslim rahimahullah taala tidak ada pahala orang yang lebih besar daripada bertimpat untuk keluarganya yang masih kecil sehingga dia melepaskannya ketika mereka itu sudah besar. Ya. Jadi pahala yang paling besar adalah pahala yang dilakukan oleh orang tua ketika anak masih kecil sampai dia itu bisa menikah. Maka itu paling baik, paling besarnya pahala bahkan juga bagaimana sampai dia itu menikahkannya. Maka ini adalah bagian daripada harta yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan juga besar pahalanya. Kemudian selanjutnya, yang nomor empat, kapan kita berinfak mendapatkan pahala yang tinggi? Bila kita menginfakkan harta itu sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian. Berdasarkan surat Al-Munafikun ayat nomor 10. Maaf untuk akhwat yang ada di Hong Kong, tertulis surat Taghafun yang betul surat Al-Munafikun ayat nomor 10. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu, "Wa amfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Fayaqulu rabbi laula akhartani ila talim qarib fa asfattaka wa akum minas salihin. Artinya, Allah berfirman, maka berinfakkanlah sebagian hartamu itu. Wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut sebelum kematian itu menjemput dirimu. Kan ada orang mau berita nanti kalau saya mati ya tanah ini memiliki si ya mobil ini wakaf untuk lembaga dakwah. Paling baik sekarang saja mobil itu infakan. Titipkan dia. Sekarang saja tanah itu titipkan dia. Karena ada tekanan jiwa yang masih senang dengan tanah itu masih senang dengan mukid walaupun boleh orang berwasiat setelah meninggal dunia dengan syarat tidak lebih daripada sepertiga bahkan para sahabat warubu seperempat saja namun paling baiknya orang berinfak ketika kita masih sehat senang dengan harta itu ya kita masih menggunakannya lepaskan itu itu paling mulianya amal dan paling banyak pahala untuk kebutuhan kita selamanya di akhirnya nanti Ya, ini semuanya peringatan untuk kita semuanya, terutama kepada orang yang dilebihkan oleh Allah Taala hartanya supaya menghitung-hitung lagi. Nah, kapan yang kita infakkan? Sekarang apa lima hari lagi? Apa satu bulan lagi? Sekarang saja. Sekarang ditulis, ya, dicatat, nanti dilaksanakan. Karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Orang jujur bisa meninggal dunia. Berjalan meninggal dunia. Meninggal dunia tidak harus sakit dulu. Maka infakkan sebelum datang kematian. Supaya kita tidak menyesal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agar kita yaitu paling baiknya infak adalah infak yang nomor lima ini apa kata beliau tasoddaku bersedekahlah segera berinfaklah segera Fa innahu ya'ti alaikum zamanun. Maka akan datang waktu atau masa kepada kalian semuanya. Yamsi ar-rajulu bisadaqatihi. Manusia itu berjalan dengan membawa hartanya untuk disedekahkan. Akan datang satu masa orang itu membawa truk, membawa mobil, kontainer, bawa harta yang banyak, harta yaitu uang yang lainnya, mau disedekahkan. Kalau ya situ man yakbaluha. Maka tidak satu pun orang yang mau menerima. Nah. Tidak satu pun orang yang mau menerima. Kalau ya situ man yakbaluha. Tidak menjumpai orang yang mau menerima. Pak ini sedekah, enggak. Ini zakat Bu, tidak. Yaqulu rajulu maka orang yang ditawari sedekah ini ditawari wakaf ini, ditawari amal baik ini, apa katanya? laujita jita biha bil amsi Kalau kamu membawa sodako ini kemarin aku terima. Fa'ammal yauma pun hari ini. Fala ada kali dia. Saya tidak membutuhkan lagi. dengan dasar hatinya, jangan takut miskin, jangan takut kiri. Karena bertambah hari, bertambah banyak kekayaan di dunia ini. Jaminan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi khawatirlah kalau kita punya harta, kita tidak bisa berinfak. Khawatirlah kalau kita tidak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang kita khawatir. Jangan khawatir miskin. Bayangkan orang gila itu dikasih nafkah oleh Allah Ta'ala. Orang gila makan dari bekas-bekas sampah. Masuk ke perutnya tidak sakit perut. Karena Allah Maha tahu perutnya orang gila. Minum dari air-air yang kotor minumnya. Tapi tidak sakit perut. Orang gila dia punya akal dijamin rezekinya. Bagaimana kita orang sehat? Punya harta. Dan masih ada orang yang punya harta sekarang. Seandainya tidak bekerja untuk 50 tahun. Masih cukup. Untuk makan setiap harinya. Makanya para sahabat itu kalau sudah umur 40 tahun pensiun dia urusan dunia. Mendalukan urusan akhiratnya dia. Karena orang sudah umur 50-60 tahun mak makannya nggak beli banyak-banyak. dia kan ditakar dia sendok saja nasinya. Kalau tiga sendok naik gulanya. Ya, ya. Kemudian jangan makan-makan ini apa daging nanti lemaknya naik. Begitu keadaannya manusia. Karena sahabat kalau sudah umur 40 tahun dia mendahulukan akhiratnya. Waktu kerja untuk mencari duit disita untuk menuntut ilmu. Karena kita sekarang hadir nah, dalam mendal umurnya 60 70 tahun 70 tahun waktu salat jamaah dibuat untuk nunggu tokonya. Malam waktunya istirahat dibuat untuk membuka tokonya. Malam juga untuk menota laba dan keuntungannya dan ruginya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan Hendaknya kalau kalian sekarang bersodakoh, berinfak. Sebelum datang suatu hari, orang itu membawa zakatnya, membawa infaknya, orang sudah tidak butuh karena sudah kaya semuanya. Sekarang lihat bangunan-bangunan mewah, megah. Ya, semua orang miskin punya TV sekarang. Iya, kan? punya sepeda motor dengan uang 500 ribu. Sepeda motornya baru dia. Ya. Nah sekarang Alhamdulillah. Lembaga-lembaga dakwah. Ikhwan-ikhwan kita yang mendirikan pondok. Masih banyak butuh. Bantuan, butuh tanah wakaf. Butuh, butuh bangunan, butuh pendirian masjid. Butuh, butuh sarana, kendaraan dan juga yang lainnya mengingatkan orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya. Untuk apa hartaku ini? Bicaralah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tunjukkan aku ini. Tunjukkan kami ini bisa membelanjakan harta untuk menuju jalanmu ya Allah. Ya, perlu kita berdoa. Bangun malam hari. Panggil Allah Subhanahu wa taala Berbicaralah, beristighfarlah. Mohon petunjuk agar harta yang Allah titipkan kita dengan jalan yang halal ini segera banyak. Pahalanya dan segera kita ambil nanti di akhiratnya. Kemudian ayuhal ikhwah. Azari wa Keuntungan orang berinfak fi sabilillah. Keuntungan orang berinfak fi sabilillah. Orang yang berinfak menuju jalan Allah tentu banyak keuntungan-keuntungan. Karena mustahil Allah memerintahkan kita berinfak lalu tidak ada keuntungannya. Mustahil Allah melarang kita satu perkara lalu tidak ada bahayanya. Maka orang berinfak adalah melaksanakan kewajiban Allah Ta'ala. Kewajiban dari Allah Ta'ala. Maka keuntungan orang berinfak dua keuntungan. Keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat ya supaya kita menghitung harta kita lagi dan supaya kita infak. Di antara keuntungan dunia pertama orang itu akan digandakan rezekinya akan dilipatkan ganda ya akan dilipat gandakan rezekinya sebagaimana hadis bersumber dari Abu Darda radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tubghuni ad apa? kumpulkan orang-orang yang miskin itu ya. kumpulkan orang-orang miskin itu kepada saya subhanallah beliau memberitahu kepada sahabatnya kumpulkan bawalah kemari orang-orang miskin itu kepada saya. Apa katanya? Fa'innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afalikum. Karena kamu itu diberi rezeki. Dan kamu itu ditolong oleh Allah. Dimenangkan oleh Allah Ta'ala karena kamu membantu orang-orang yang lemah. Ya. Jadi orang yang berinfak ikhwan membuka pintu rezeki. Dia mengatakan aku ini adu apa? Wahai sahabatku, bawa kemari orang-orang miskin itu, anak yatim bawa kemari, fakir miskin bawa kemari. Orang-orang yang sangat membutuhkan bawa kemari. Aku akan berinfak. Apa kata beliau? Fa nama turzakuna wa tunsaruna apa itu? karena kalian itu dikasih rezeki oleh Allah taala dimenangkan oleh Allah taala dijembarkan rezekimu diluaskan rezekimu karena kamu mau membantu orang-orang yang lemah ekonominya makanya tidak ada orang yang berinfak lalu dikurangi oleh Allah taala hartanya justru orang yang bakhil itu akan diambil oleh Allah taala hartanya Orang bakhil akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala kepada perkara yang maksiat sehingga menghancurkan dirinya. Tapi orang yang berinfak akan dibuka oleh Allah Ta'ala rezekinya. Bukankah kita ingin tambah rezeki? Tambah rezeki yang halal untuk kebaikan kita lanjutnya di dunia dan juga di akhiratnya. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, namanya hadis qudsi. Ya bna Adam, wahai anak Adam, amsik umsik alika. Ya bna Adam, wahai anak Adam, amsik berinfaklah, umsik alika. Aku akan berinfak kepadamu. Bayangkan lah yang kita berikan kepada saudara kita. Bandingkan dengan pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Kita ngasih sebulan satu rupiah, Allah membalas tujuh ratus. Kita ngasih seratus rupiah, Allah membalas seratus ribu rupiah kali tujuh ratus. Amfik, kumfik alaika. Hati yang diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan ini semuanya ya ikhwan tidak mungkin akan dilaksanakan kecuali orang yang kuat imannya menyadari kematian tidak akan membawa apa-apa kecuali membawa amalnya. Ya. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al abdu fi auni akhihi." maka Allah akan menolong hamba yang mana hamba itu mau menolong saudaranya. Kita menolong saudara, bukan saudara yang menolong kita. Oleh karena kita ketika kita memberi kepada orang jangan berharap imbalan dari orang. Karena dia miskin, kita miskin sana. Tapi ketika kita membantu orang, Bukan orang itu membantu kita, Allah yang membantu kita. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong hambanya. Maka al-abdu fi auni akhi. Maka bila hamba itu mau menolong saudaranya. Subhanallah Allah yang menolong ikhwan. Siapa yang bisa menghalangi pertolongan Allah? Berapa banyak orang yang benci, yang dengki kepada orang yang kaya dermawan dengan beberapa macam sihir yang dikirim dihasutnya tetapi Allah telah tetapi Allah memberi kejembaran rezeki kepada orang yang dermawan dan itu contohnya banyak sekali ada ya kawan orang yang datang saya pernah bertamu Ustaz Alhamdulillah saya setelah membantu pondok ini Allah menjembarkan rezeki saya Tolong Ustaz, buatkan saya dinahnya tondanya, aku akan gambar. Subhanallah. Ini satu orang, insya Allah nanti mungkin dari bapak dan ibu yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala, yang mau seperti itu. Mandalla ala khairin falau mislu adri Siapa menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala semisalnya. Kita datang, kita silaturahmi, silaturahmi. Apa katanya? Subhanallah, Ustaz. Allah melapangkan rezeki saya. Tolong buatkan gambar. Ya, untuk kelas. Hanya saya yang tahu. Begitu ya, orang terasa dermawan dia. Ingin membangun dia di dunia untuk tempat tinggal dia nanti di akhiratnya. Semoga contoh yang baik dari ikhwan kita ini akan ada orang duanya atau tiganya atau empatnya untuk berikutnya. Walaupun bukan Ma'at Al-Furqan saja, mungkin di yang lainnya. Karena keutamaan iman ya kan. Kalau orang sudah iman itu kuat, masuk dalam rupa hatinya tidak ada rasa bakhil. Tidak ada rasa kikir, Akan merasa bergembira, merasa senang kalau dia bisa berinfak fisabilillah. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam satu ayat. Surat Al-Hujurat. Walakin Allah haqqaba ilaikumul imana. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون Tetapi Allah yang membuat diri itu senang dengan iman. Subhanallah. Hiburannya orang mukmin dengan imannya. Bukan dengan hiasan dunia. Walakin Allah habbaba ilaikum al-iman. Tetapi Allah yang membuat dirimu itu iman. Serta Al-Hujurat itu. Anda lupa ayatnya. Mungkin sekitar 10 atau sebelumnya. Wa wa zayyanahu fi qulubikum dan Allah menghiasi memperindah hatimu itu dengan iman memperindah dengan bersedekah merasa senang dengan berinfak nah ada orang berinfak merasa benci tetapi Allah apabila sudah menanamkan rasa iman kepada hambanya maka dia bahagia dengan sedekahnya bahagia dengan sholat lima waktunya, bahagia dengan menuntut ilmunya. Wa karrahailaikumul kufra. Dan Allah membuat benci kami itu kufur. Wal kusuka wal isyan membuat benci kamu fasik, membuat benci kami itu maksiat. Ini orang yang sifatnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang kita ukur iman kita sendiri-sendiri. Kita menuntut ilmu ini rasa timbul kesenangan hati kah? ataukah hanya sekedar paksaan. Tapi insya Allah berulang kali sesuatu yang kita amalkan yang asalnya paksaan akan menjadi kesenangan. Bukan Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Walaupun kita menuntut ilmu atau sholat jamaah lima waktu sebelumnya diperintah oleh orang tua kita atau tetangga kita atau ustadz kita Kerjakan dulu sampai nanti Allah akan memberikan petunjuk menjadi kesenangan kita. Demikian juga orang berinfak sabila iya lihwah. Keutamaan orang berinfak sabila. Yang nomor dua. Keutamaan orang berinfak sabila ini didoakan oleh malaikat. Subhanallah yang mendoakan malaikat. La ya'suna ma'amara Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yang mana malaikat itu melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Berapa banyak orang berpergian jauh sekedar ingin minta didoakan bayai. Bahkan datang dari jauh. Si fulan diminta doa. Karena dia berharap kebaikan dirinya. Bagaimana yang mendoakan ini adalah malaikat yang tidak berdosa yang tidak menerima, yang tidak menerima suap, tidak makan dan minum seperti kita, makan dan minum adalah tasbih, beribadah kepada Allah Taala. Malaikat mendoakan orang berinfak, Bagaimana doanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi Tidaklah para hamba berada di pagi hari illa malakani yanzilani. Melainkan ada dua malaikat yang turun. Karena malaikat itu penghuni langit. Turun ya kawan ke dunia. Saya kulu turun itu hanya tujuannya ada dua. Dua malaikat itu turun tujuannya untuk yaitu memberitahu kepada kita semuanya saya Fayaqulu berdoa, fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Ya Allah, berilah ganti yang lebih banyak orang berinfak itu. Subhanallah. Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Ya Allah, berilah ganti yang lebih banyak orang yang berinfak itu. Hmm. Bukankah kita senang didoakan oleh malaikat? Doa yang baik ini. Yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talaka. Ya Allah, orang-orang yang menahan hartanya tidak memanfaatkan, ya Allah hancurkan hartanya. Doanya mereka dikabulkan ya luka walakwa. Jawabannya orang beriman memiliki harta. Satu hari gajinya 5 juta habis satu hari sebulan. Jangan untuk kebaikan dan untuk kemaksiatan. Maka orang yang berinfak fi sabilillah didoakan oleh malaikat Allahumma a'ti mumsikon khalakan. Ya Allah berilah ganti yang banyak orang berinfak fi sabilillah ini. Sebaliknya orang yang bahir didoakan oleh malaikat ya Allah hancurkan hartanya orang yang tidak mau berinfak ini. Dan malaikat ditakutkan. Selanjutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala mana qasab sadaqatin min malin tidak akan dikurangi harta orang yang mau bersedekah nah mana qasab sadaqatun min malin tidaklah berkurang atau tidak akan dikurangi harta yang disedekahkan. Bayangkan ini janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali dan juga dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beri semangat dorongan kepada umat yang beriman hendaklah segera berinfak dan bersedekah hendaklah wakaf hendaklah pula beri hadiah Tidaklah pura yaitu, memberi, yaitu eh, hibah pemberian. Hendaklah menitipkan hartanya untuk jari yang mengalir terus. Kenapa? Karena dia mengatakan mana kasat sadaqatun min malin. Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta. Berarti makhluk mukhalafannya akan menambah harta. Namun ya ikhwan jangan sampai kita ini tujuannya berinfak seribu, minta ganti, ya Allah gantilah tujuh ratus ribu. Itu berarti hanya untuk urusan dunia. Tetapi yang lebih daripada itu, ya kan mungkin orang tersesat apa ya, saya tidak sama dengan yang lainnya, mendapatkan tambahan. Tapi tambahan yang paling besar adalah tambahan di akhirat nanti. Yaitu mesti jadi Allah akan memenuhinya. Satu dibandingkan tujuh ratus, Jadi orang menyimpan satu rupiah tujuh ratus pahalanya. Menyimpan dia itu satu juta dikarikan tujuh ratus, Dan Allah akan menggandakan lebih banyak daripada itu. Ini keutamaan orang yang berinfak di dunia akan mendapatkan tambahan pula. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya yang lebih baik. Ada orang cerita, Ustaz, saya mewakafkan mobil saya ini. Kuda ini. Dua hari Allah mengganti saya kijang Innova. Ya, tapi nanti jangan seperti itu. Saya infakkan sepeda motor yang jelek nanti supaya Allah ganti yang baru. <laughs> ya, mengganti itu kakak ya. Kadang-kala seketika. Kadang-kala ditunda dulu, diuji keimanan kita. Yang jelas Allah akan mengganti. Ya. Sebagaimana hadis, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Saba nomor 39. Janji Allah tidak akan diingkari ya ikhwah. Maka Allah berfirman wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Ya. Wa ma anfaqtum min shay'in" dan barang apa saja yang kamu nafkahkan tentunya ikhlas karena Allah Ta'ala dari hasil yang halal bahwa yukhlifuhu maka Allah akan menggantinya maka Allah akan mengganti ini kenikmatan dunia ya wallahu khairul razikin dan dialah Allah pemberi rizki jadi Allah yang beri rizki Nah, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman yang dititip oleh Allah taala harta sedikit yang banyak, maka berinfaklah. Kemudian juga di antara manfaat dunia orang berinfak ini Allah akan mengampuni dosanya. Nah, ya berganda ya kan kenikmatan dunia yang diperoleh bagi orang berinfak. Maka orang berinfak ikhlas karena Allah Ta'ala tidak ingin mendapatkan imbalan dari manusia. Yang nomor dua, harta itu dengan diperoleh dari jalan yang halal. Maka beliau mengatakan, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Hadis ini diwetkan oleh Imam Ibn Majah rahimallahu taala dan disahkan oleh Albani rahimallahu taala. Sedekah itu akan menghapus akan melebur dosa. Bagikan air memadamkan api. Api itu bahaya. Nah, itu bahaya. Maka beliau mengibaratkan dosa itu seperti api. Nah, ya. dosa ini apabila kita tidak segera istighfar, maka akan menghukum, maka membawa bala diri kita. Karena beliau mengibaratkan dosa itu seperti api. Api itu kalau tidak dipadamkan bahaya. Dan api itu naik ke atas dada, api itu ke bawah. Bayangkan, korek ya. Ketika kita tidak kita paling dia tetap naik atas. Ya. Hati yang kecil itu bisa membakar sekian banyak. Maka dosa pun suatu saat akan menghanyutkan, melepur amal soleh. Bukankah syirik dosa? Syirik dosa, tapi dosa sendiri itu melepur amal baik. Apa katanya Allah Ta'ala lagi, Asrafta la yakhbatan amaluka. Wahai Nabi, kalau kamu berbuat syirik, lebur amalmu yang baik. Jika Nabi berbuat syirik akan lebur amalnya bagaimana umatnya. Maka dosa itu bahaya ya lewat. Walahwah. Diibaratkan lebih api. Maka untuk memadamkan api dengan air. Untuk memadamkan dosa dengan bersedekah. As-sadaqatu as khati'ata Kama yasfil ma'un nar. Bukankah kita senang mendapatkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita manusia yang banyak dosa ini bagaimana kita bisa melebur dosa kita dengan bersedekah tentunya ini eh, dosa yang berkenaan diri kita dengan Allah kalau dosa yang berkenaan kita dengan manusia harus dikembalikan orang hutang harus kembali. Toplatnya harus kembali. Dikembalikan hutang itu. Orang pinjam, eh, ya orang hutang harus dibayar hutang itu. Orang pinjam harus dikembalikan barang itu. Ada suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi penjelasan kepada kita semuanya. Yughfaru lisyahidi kullu danbin. yufaru lisyahidi kullu danbin illa dayin. Diampuni semuanya dosa mati syahid kecuali hutang. Sekarang banyak orang hutang. Gak punya sepeda motor hutang. Gak punya mobil hutang. Gak punya freezer hutang. Mati siapa yang bayar? Dia pernah dihadirkan jenazah yang ditanya al alaihi at-tainu Apakah orang meninggal dunia sahabat itu punya hutang? Iya, Nabi, kamu saja menyolati. Hutang, ya kan? Bagaimana menyuap? Bagaimana mengambil riba? Bagaimana mengambil harta warisan saudaranya? Ya. Hutang ini ketika meninggal dunia jenazah ini, Ibn Maura ini, dia menanya dulu mau menyolati. Hal alaihi adzainu? Apakah dia punya hutang? Iya wahai Nabi, kamu saja lagi. Maka ketika ada sahabat yang mengatakan wahai Nabi aku yang menanggung, baru dia mau nyolatinya. Ya, jadi sedekah ya infak ini bisa menghapus hutang, eh, bisa menghapus dosa, apabila dosa kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosa kita berhubungan dengan hamba, selesaikan di dunia sebelum kita ditakdir di akhirat yang nanti. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula tentang sedekah ini, infak ini akan menghapus dosa. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 268. As-syaitanu ya'itukumul faqra wa ya'murukum bil fahsai Wallahu ya'idukumul maghfirah minhu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Artinya, setan-setan itu menakut-nakuti kamu supaya kamu itu menjadi orang miskin. Eh? Menakut-nakuti kamu itu miskin. Ya, jadi setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian semuanya dengan bersedekah berhujam. Kalau kamu bersodak, kamu akan kiri dan miskin. Nanti kamu beli apa? Ini mau orang itu mau ketika mau mengeluarkan hartanya apa kata setan? Ini rumahmu kan tinggal pintunya loh. Kalau duit untuk pintu ini kamu infakkan, kapan pintu ini mau dibasah? Nah. Ada lagi orang yang mau membeli mobil, tinggal uang 5 juta, kurang dia dia punya uang 2 juta. Ada perlu diinfakkan. Sedang ngomong jangan kalau diinfakkan. Kamu kan masih punya itu tinggal 5 juta. Nah begitu dia. Jadi selalu di sufi sudurin Dan kadang-kadang setan juga masuk kepada si istri. Ketika suaminya berinfak, gimana? Ini kan nanti, ini katanya beli rumah itu. Nah, begitu kadangkala istrinya yang kuat imannya dermawan suaminya ngomong. Lo nanti gimana? Katanya mau beli mobil. Kok diifakan hartanya? Begitu ya. As-syaitanu yaitukum al-fakra. Setan itu membisiki. Yang menakut-nakuti. Orang terinfak, kamu nanti miskin loh. Bayar merukum bil faksa Dan setan itu menyuruh kamu supaya kikir supaya berbuat keji tetapi apa wallahu yaitukum maghfiratan minhu maka Allah menjanjikan dengan infakmu itu karena Allah taala Allah akan mengampuni dosamu subhanallah ikhwan kenikmatan orang berinfak fisabilillah begitu banyaknya ya. dan Allah akan menjadikan kamu karunia Diampuni dosa orang berinfak itu, dikasih rahmat pula orang berinfak itu. Mana kebaikan yang melebihi dari hal ini, ikhwan? Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezekinya. Dan Allah maha mengetahui apa yang diinfakkan oleh hambanya. Selanjutnya, orang yang sering berinfak, bersedekah, dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau Allah sudah mencintai siapapun yang membenci akan kalah kebencian itu. Dan kita perlu ya mendapatkan kecintaan dari Allah Taala karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semuanya hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi disahkan oleh Albani rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata tudfi'u ghadaballahi wa tadfa'u mitatas su'i." Wa tadfa'u mitatas su'. Sesungguhnya sedekah berinfak zakat, hibah, wakaf, jariah masuk dalam sedekah memadamkan kemarahan Allah memadamkan kemarahan Allah Ta'ala. Jadi dengan infak itu Allah tidak marah. Berarti kalau tidak marah berarti Allah menyenanginya. Ya nomor dua, watakfa'u mitatasul dan sodako itu menghalangi orang itu su'ul khatimah. Menghalangi jeleknya mati dalam keadaan jelek. Menghalangi mati dalam keadaan su' dalam keadaan jelek. Ya. Menghalang kematian yang buruk. Jadi orang yang ingin khusnul khatimah selalulah berinsaf. Tunggu nanti. Lihat orang yang banyak insaf fisabilillah, maka lembut dicabut oleh malaikat rahmat nyawanya. Tapi orang yang bahil, orang kufur maka dia mengorok dia tenggorokannya. Bersuara nah, dia. Akan sebab kalau perlu dikepui punggungnya. Ketika dinyatakan mati ternyata hidup lagi dia. Dan Allah berfirman, wan غَرْقَ Demi malaikat yang mencabut roh orang kafir ditenggelamkan di masjid lagi. "Wan-nasifati nasfa." Demi malaikat rahmat yang mencabut roh orang yang berinfak, yang beriman dengan lembut. Eh, makanya kita tidak menjumpai sekarat yang lama bagi orang yang beriman dan berinfak Bisa fisabilillah. Karena sakit yang paling keras ya adalah nasa. Ketika malaikat datang, kaki kita kaki manusia sudah yaitu dingin, ya jantungnya berdebar dia, ya, mukanya sudah mulai pucat dia. Ya. Malaikat mau mencabutnya saat itu sudah tidak ada, tidak diterima lagi orang itu berinfak. Sudah tutup pintu tobat bagi orang tidak bertobat sebelumnya maka segeralah kita berinfak karena nazak karena ajal tidak bisa kita tentukan. Faidza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Tidak mungkin kita akan berharap pada Allah, ya Allah, aku meninggal dunia ketika aku berinfak saja. Ya, oleh karena itu ketika kita dalam keadaan sehat, masih nikmat makan dan minum dan yang lainnya, maka segeralah kita berinfak fisabilillah. Dan juga orang yang berinfak fisabilillah ya yaitu dibuat menjadi senang satu sama lain. Terjalin hubungan yang baik antara satu sama lainnya. Baik. Maka apa kata beliau? Sahatu tahabu. Berilah hadiah agar saling cinta mencintai. Nah, berilah hadiah agar saling cinta mencintai. Jadi ya kawan kalau orang kaya memberi nafkah pada si orang miskin, senang orang miskin itu bahkan doanya orang miskin itu menjadi sebab datangnya rezeki. Sebagaimana hadis tadi. Baik ya kawan. Sebetulnya masih ada yang disampaikan keuntungan di akhirat. Tapi insya Allah sebagai sudah disebutkan tadi. Karena waktu saya tanya jawab. Jadi insya Allah akan kita eh, jawab pertanyaan ini. Bidnillahi ta'ala. Dan sebelum kami jawab. Yang dari kita ini ada titipan soal dari waktu kita di Hong Kong. Bagaimana Ustadz saya ini punya dua saudara satu janda, yang satu ini mu'alah. Tapi dua-duanya ini masih mengamalkan bid'ah. Mengamalkan syirik maksiat. Saya ini mau berinfak. Kemana infak saya ini saya sampaikan. Baik. Berinfak paling baiknya infak adalah yaitu berinfak kepada kerabat. Termasuk pada janda. Asai alal alamarati. Orang bantu janda dia al-mujahidi fisabilillah seperti orang jihad di sabilillah. Demikian juga paling banyak nafkah adalah dimulainya dari kerabat yang dekat. Dari saudara yang mualaf dikasih bulan. Namun walaupun demikian kita nasihati infak ini untuk yang baik. Tapi kalau infak ini digunakan untuk yang jelek, yang haram maka kita tidak boleh memberinya. Dan apabila ada orang yang sebanyak penuntut ilmu yang lain yang butuh infak, maka tidaklah kita memberi infak pula. Baik. Ada beberapa pertanyaan di sini dari pendengar eh, Radio Roja dan juga TV Roja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Saya seorang istri, bagaimana berinfak harta yang kita cintai sedang saya tidak punya kerja? Bukankah harta itu milik suami? Baik, infak ya uh, eh, apa? itu tidak harus dengan harta. Kita senyum sama suami kita termasuk infak yang besar. Mendidik anak suami, mendidik anak kita termasuk infak yang besar. Kita punya tenaga yang kuat. Ya. Membantu kerabat kita. Membantu suami ketika sakit, dipijeti suaminya. Infak. Ya. Data bepergian jauh, petisnya aku dia. Pijetinya infak dia. Ya, bukan ada sahabat yang cemburu kepada orang kaya, ya Nabi? Orang kaya itu, saya sholat, dia sholat. Saya tahajud, dia tahajud. Saya zikir, dia zikir. Tapi dia berinfak, saya tidak berinfak. Maukah aku tunjukkan infak yang banyak pahala? Bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Jadi orang berinfak, akhwat yang dimiliki Allah Ta'ala, tidak harus dengan harta. Bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bisa dengan menunjukkan jalan yang baik, bisa pula dengan zikirnya kepada Allah Ta'ala. Wallah alam Demikian juga yaitu orang berilmu yaitu istri memasakkan suaminya ya juga mendapatkan pahala ya memberi makan kepada tamunya itu duitnya si suami dapat pahala pula dia menyimpan harta dia suami ya kita tidak membelanjakan kecuali dengan izinnya kita mendapatkan pahala semisal suami itu punya harta begitu Allah memudahkan kita untuk beramal saleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz tolong dijelaskan perbedaan infak dan Oh, apakah kita berinfak harus setiap hari waktu yang kita inginkan untuk berinfak infak itu banyak digunakan untuk perkara yang wajib kalau sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Jadi imsak itu adalah wajib hukumnya liyumsik fikdu sa'ati min sa'ati. Tapi sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah taala memberikan penjelasan umumnya sedekah itu untuk perkara yang sunnah. Ya. Jadi kapan kita berikan Setiap hari berinfak itu ini untuk penanya yang kedua jawabannya seperti penanya yang pertama. Infak itu tidak harus harta. Bisa juga kita berinfak kepada tetangga kita ketika tetangga kita pergi lampunya perlu dimatikan, kita matikan. Infak dia karena apa? Infak rumahnya berbuat baik kepada orang lain. Ada kan orang berinfak dengan ilmunya, berinfak dengan pikirannya, berinfak pula dengan tenaganya, ya, berinfak pula dengan hartanya. Ya, seorang istri dia ya datang dari perpergian. Dapat oleh oleh cabe, tetangganya dikasih lima biji, enam biji, infak dia. Nah. Assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam warahmatullahi Anak Zainal di Papua. Barakallahu Kerja saya mengoceh. Sebelum kerja niat karena Allah. Baik. Dan tiap hari anak niatkan salah satu orang tidak anak ambil ongkosnya Niat infak. Apakah hal tersebut bisa Ustaz? Bisa. Kalau kita tahu orang itu miskin, lalu kita tanya, Pak kerjanya apa ya? Kelihatan bajunya, petuaannya ya. Kita ngecek tapi ngecek wanita nggak boleh. Ya. Ya cari-cari, makan becak juga begitu. Kecuali kalau dengan suami istrinya, dengan kakak adiknya. Nah, ya. Jadi kalau dia berinfak salah satunya, Alhamdulillah. Ya, ada orang beca, yang lain dah tidak salah. Apalagi ustaznya seorang guru, satu bulan aku tidak mau tidak mengambil gaji, insaf pula dia. Hmm. Ya. Apakah hal tersebut bisa usah Bisa. Nah, berikutnya kalau infak atau sedekah pada para pengamen boleh tidak Pak Wawan dari Bojonegoro harus ya Menurut asal orang itu minta tidak boleh kecuali tiga perkara. Sebagaimana hadis yang diwakilkan oleh Imam Muslim. Dan orang sering minta bisa pada hari kiamat datang mukanya tidak berdaging, tidak berkulit. Hanya tengkorak menunjukkan jeleknya. Namun orang yang minta dia kita lihat. Kalau memang dia itu dia itu minta sangat kebutuhan, bukan pekerjaannya meminta. Ya kita kasih, makanya dia sudah tua umurnya. Ya. ya. Kalau dia sifatnya tidak kita kasih akan membuat kerusakan mobil, ya. Dicoretnya kadang-kala dengan tutupnya Pepsi yang lainnya. Hingga kalau itu nambal mobil itu harus tiga ratus yang lainnya. Kasih niatnya untuk menolak itu. Kalau memang kita bisa menasihati, nasihati dengan bagus ya nggak boleh minta-minta masih sehat nih. Tapi kalau dengan perkataan itu mereka akan datang yaitu membawa materi pada kita, kita mendiakan saja dengan dia atau kita menolak. Karena tidak semuanya orang minta harus kita beri, eh, harus kita beri. Kita menolak dengan yang yang halus. Wallahualam a'lam anda mau tanya, misalnya anak ini sedekah, hati ini ingin sekali ikhlas, tapi kenapa pikiran anak itu sering sekali mengingat-ingat amalan itu? Itu waswas syaitan. Cukup baca billah inna syaitan rajim. Ya. Jadi ikhlas tapi kok ada ini ada ini maka bacalah billah inna syaitan rajim. Apakah mengingat-ingat itu termasuk tidak ikhlas? Tidak, insya Allah tidak, tidak menghalangi keikhlasan. Karena Allah Ta'ala tidak menghukum amalan hati yang itu tidak ada penekanan dari kita. Karena suatu saat terlintas dalam pikiran itu banyak mau judi, mau berjahat, mau ini, mau itu, ya. Asal tidak diazamkan, tidak diperkuat ya oleh hati kita, kita buang dengan awet kita kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah keikhlasan itu akan tetap ada pada diri kita. Saya hamba Allah di Cikarang. Ustaz, apa pengertian dari infak dan apa bedanya dengan sedekah? Tadi sudah dijawab. Jaza, jaza, maksudnya jaza khair. Ustaz, mau tanya kalau orang meninggal, nyawanya pergi kemana? Hmm. Orang Yahudi pernah menanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu 'anir roh, qul roh min amri rabbi. Mereka itu menanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu urusan rohku, Urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ani di Tangsel boleh tak uang infak yang dikumpulkan dari uang jajan setiap harinya setelah banyak kita infakkan kepada orang tua kita yang membutuhkannya. Uang jajan, apabila uang jajan itu suami memberi kepada istrinya atau suami memberi kepada anaknya, eh, bapak memberi pada anaknya, lalu ada sisa dikumpulkan yaitu untuk Eh, diinfakkan bila, Tapi kalau uang jajan itu amanat suami yang harus diberikan kepada anaknya, diberikan kepada sisi, tapi tidak ditunaikan kebutuhan anak atau kebutuhan istri, ya tidak boleh. Ya. namun apabila ada kelebihan atau seorang anak dikasih jajan dia sekolah, tapi dia bersabar ya, waktu temannya eh, jajan dia tidak jajan lalu dikumpulkan kemudian untuk diinfakkan boleh karena itu adalah haknya dia. Wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah termasuk minta-minta ketika kita mohon keringanan kepada suatu mahat anak kita sekolah pesantren? Karena kita memang kurang mampu untuk bayar SPP dan apa boleh kita utang-utang untuk biaya pendidikan anak. Menurut asal ya Allah, orang itu wajib mendidik anaknya sendiri. Itu menurut asal. Ya Allah ya, amanu ku anfusakum wa alikum Namun apabila kita sibuk dengan urusan kita mencari nafkah yang lainnya boleh menitipkan anak ini kepada mahat. Namun jangan sampai mahat ini dibebani ya sudah SPP-nya ringan ya. Ustadznya sudah begitu menyampaikan ilmu, gajinya pas-pasan untuk membeli ini dan itu nggak ada kelebihannya. Kemudian harus dikurangi, ya, SPP tidak dibayar lagi, maka caranya gampang. Ya, karena pula hal itu. Ya, bagaimana apabila apabila kita dengan maat dibawa pergi pulang pergi ketika sekolah ya ya kita antarkan ya setelah itu kita ambil lagi karena apabila anak itu di rumah kita pun juga menafkahi tidak mungkin anak itu tidak kita nafkahi atau begini kita ansur pernah ada di mahat kita anaknya empat ya maka saja menyebut nama enam juta hutangnya baik bisa pak ini dilanjutkan tapi bapak membayar perharinya dua ribu titik sama saya kalau nggak bisa sempat, saya akan datang menyuruh istri saya atau yang lain untuk menagihnya di pasar bagaimana? Ini jalan ini menabung nanti setelah menabung kami carikan sumbangan. Kan bisa, kan? jadi upayakan. Pada dasarnya Allah memberikan kecukupan pada kita. Maka bagaimana kita makan di rumah ini kita sisihkan untuk anak kita. Ya. Tapi kalau mahat itu memang tinggi sekali ya tuh uang SPP-nya sampai sekian juta ya, eh, ya itu uang mukanya maka cari mahat yang sifatnya yang agak ringan. Nah begitu caranya ya. Jadi kalau kita namanya minta diringankan boleh nggak apa-apa. Ya, apa kita mencari orang yang sifatnya menyampaikan udur kita. Satu ingin memondokkan anak kita, tapi ada masalah seperti ini tidak apa-apa, karena minta untuk mencari kebaikan. Namun apabila kita belum mendapatkannya, maka kita hanya ber, Karena menjadi anak ayu ikhwah. Walau tidak harus dimahat. Nah, terus suatu saat kita perlu kita bawa ke sana kemari. Kita ajari. Ya. Kalau memang mampu, Alhamdulillah apabila kita bisa, yaitu menyekolahkan di tempat-tempat yang sifatnya di situ pengajarnya atau asatidnya orang yang istiqomah akidah dan ibadahnya dan juga menyampaikan kita kepada hal yang yang lain Wallahu a'lam bishawab. Apabila kita berinfak sedekah tapi juga kita niatkan untuk satu minggu ke depan agar kita mendapatkan keutamaan orang yang berinfak setiap hari Ini anak belum tidak ada yang membacakan ini belum jelas. Anak ingin sekali berinfak kepada orang lain yang membutuhkan. Akan tetapi anak memiliki tanggungan hidup ibu dan adik anak. Sedangkan penghasilan anak belum menutupi kebutuhan anak. Bagaimana solusinya? Anak mohon nasihatnya. Baik. Ada satu hadis makan satu orang untuk dua orang. Dua orang untuk empat orang. Maka apabila kita ingin membantu ibu dan anak kita yang sifatnya dia sangat membutuhkan. Maka bagaimana kita bagi untuk diri kita, kita bagi pula untuk ibu kita dan juga anak kita. Ya, jadi bagaimana kita sering berpuasa, demikian juga makan yang mungkin tiga kali sehari dibuat, yaitu dua kali saja atau yaitu makan yang mestinya menunya empat dibuat satu menu saja atau tidak ada kecuali nasi dan sambal saja atau opak saja kan bisa jadi diaturlah karena rezeki pada dasarnya yang Allah berikan pada kita insya Allah adalah cukup itu caranya supaya kita bisa berinfak untuk diri kita dan juga untuk kerabat kita. Namun yang didahulukan adalah yang menjadi tanggungan kita. Termasuk diri kita, istri dan anak harus didahulukan. Demikian juga apabila ada sisanya baru, yaitu kepada kerabat kita yang lain seperti kakak dan ibu. Sebagaimana tadi hadisnya, tidak dimentaul. Selanjutnya, apakah boleh apabila kita berinfak dengan mengharapkan agar rezeki kita bertambah. Jadi sebaiknya kita berinfak ikhlas karena Allah Ta'ala dia mendapatkan pahala yang banyak. Ya, pahala yang banyak. Karena bertambahnya rezeki belum tentu membawa kebaikan diri kita. Belum tentu. Jadi kita ikhlas karena Allah Ta'ala dengan dasar ayat Innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Karena baiknya orang ya kan, kala rezekinya itu sedikit. Itu paling baiknya orang. Dan kadang kala orang itu baiknya ditambah rezeki yang banyak. Jadi kebaikan orang bukan tergantung banyaknya harta. Bukan tergantung dengan sedikitnya harta. Tetapi tergantung dengan keimanan dan amal solehnya. Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kalian itu di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling takwa. Jadi kalau kita berikhlas, niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala dan ingin mencari pahala yang banyak. Adapun kita berikhlas datang rezeki, Alhamdulillah. Datang lagi rezeki, Alhamdulillah. Dan berinfaklah yang banyak. Karena orang yang kaya harus ditingkatkan rasa khaufnya kepada Allah Ta'ala. Karena khawatir dengan kekayaan itu akan melupakan ibadah. Maka orang dikurangi rezekinya oleh Allah Ta'ala maka tingkatkan berharapnya. Karena umumnya orang yang kurang rezeki muncul keputus Wallah alam besar. Afan Ustaz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah, Anda memiliki sedikit simpanan dana yang rencananya untuk membeli rumah keluarga anak. Tetapi ada keinginan hati ingin pergi umroh. Maka yang harus anak utamakan membeli rumah apakah beli umroh? Membeli rumah dulu ya. Rumah ya sederhana saja ya. Yang penting bisa untuk kita tempati ya. Kita boleh untuk bisa beribadah tenang ya. Demikian juga untuk anak-anak kita. Kecuali kalau kita memangnya dalam mencari rezeki ini gampang sekali ya mungkin ada perasaan atau yaitu fitrah kita ini insya Allah walaupun untuk umrah nanti akan bisa membeli rumah karena kita sekarang menyewa tidak mengapa tapi kebutuhan yang pokok membeli rumah sederhana umpamanya ya maka lebih baik digunakan untuk membeli rumah ini dan niatkan membeli rumah ini agar kita bisa tenang lebih tenang beribadah kita kepada Allah Taala dan juga lebih pula yaitu bisa mendidik anak-anak kita karena kita sudah punya rumah yang tetap. Jadi upayakan membuat rumah berniat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Bolehkah kita menabung untuk keperluan sekolah anak karena untuk masuk sekolah yang sesuai dengan sunnah cukup mahal. Dan apakah itu juga sedekah? Sedekah pula. Tapi sekarang begini, ada juga yaitu beberapa mahat yang ringan. Kalau ada mahal, kenapa tidak cari yang ringan? Kita kalau di toko ada jual polpen, ya, yang mana itu seribu, ini delapan ratus. Tentunya kita memilih yang delapan ratus. Asal polpen itu kualitasnya dah sama. Sekarang bedanya ya kuat. Anak kita itu kalau nggak dapat ijazah umum itu kayaknya kita itu nggak punya anak gitu loh. Tahu kan? Itu kadang-kadang orang tua itu mendesak bagaimana mati ini dicampur ini, dicampur itu. Kenapa nggak pergi di tempat-tempat yang selain sudah ada? Kita sekarang ini perlu memperbanyak anak kita mendalui ilmu din dulu. Ilmu umumnya itu belakangan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala umur 7 tahun ya hafal Quran. Kalau Imam Syafi'i saat itu rahimahullah ta'ala belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jawa, Sunda nggak bisa dia menghafalkan 30 juz umur 7 tahun. Hafal Al-Muwatta umurnya 10 tahun Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, jadi kita Imam Malik rahimahullah ta'ala yang muat tadi dia Imam Syafi'i umur 10 tahun. Inilah ya kawan, kadang-kadang kita itu agak bingung sedikit, dibingungkan dengan orang tua. Pak, berpelajar, umumnya hanya sedikit. Sebetulnya gampang cari pak saja, saja saja pak pondok di yang lain, kan enak. Jadi kita itu ibaratkan tubuh, ada yang banyak memper, yaitu, apa, mengkhususkan ya, mendalukan untuk akhiratnya. karena harus dijamin kita. Hadir mengatur dan nanti Pak makan apa anak saya kalau tidak punya jasa Makan nasi. Tapi ya, mana jasa digantungkan dengan makan itu? Orang tua kita sekolah SR, SR, ya. Rakyat plus tiga, tanahnya berhektar-hektar. Sekarang dan sarjana masih banyak hutangnya. Dan juga yang lainnya. Tapi kalau antum mendidik anak antum jadi anak yang soleh solihah, maka insya Allah itu warisan yang paling baik wa walasun salihin yad'una anak yang saleh yang mau itu mendoakannya Anak mau tanya, jika kita berinfak untuk saudara kita, namun tidak sepenuhnya, kita, nah ini kalau tulisannya tidak jelas nggak bisa nih, lebih baik ditulis secara Arab aja ya. Besar <laughs> sedikit. Apakah infak atau sodako itu berupa jasa atau tenaga? Bisa jasa, bisa tenaga, ya. Jadi infak itu bisa dengan lisan kita membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tapi bukan berjamaah. Infak juga ada orang yang mau menaikkan genteng rumahnya dia miskin kita badan kita sehat kita naik di ya atap itu kita menata gentengnya infak pula. Ada orang tua sedang naik mobil, nggak mampu mengangkat barangnya. Kita angkatkan di atas perlu orangnya, kita angkatkan dia karena mobil itu tinggi. terinfak pula. Jadi jalan kebaikan yang dibuka oleh Allah Ta'ala seluas-luasnya tidak harus dengan harta. Maka orang punya yaitu keterampilan komputer. Bagaimana bisa membantu para asatid yang sedang berdakwah Ya, mana komputernya saya kasih. Yaitu ini program ini keberanian untuk dakwah membantu pula dia. Ya. Bagaimana orang yang sifatnya dia, yaitu orang yang sifatnya tenaganya sehat, dia sebagai seorang guru, yang lain makan bisa dia berinfak dengan yaitu mihnanya, dengan pekerjaannya. Wallahualam a'lam Bolehkah kita menabung untuk keperluan dari eh, tadi sudah oh, ini clear tadi. Bagaimana jika harta yang kita sayangi kita infakkan, nah, tetapi anak dan istri tidak ridho atas infak tersebut? Kalau harta kita tidak bangga, Yang penting harta, yang penting hak dia sudah kita berikan. Si istri kita sudah kita nafkahi, Si anak sudah nafkai. Eh, lalu kita berhijab. Tidak ridha istri. Maka tidak berdosa kita. Dia mungkin berdosa kalau dia sudah mengerti agama. Tapi kalau istri ridha, dapat pahala. Semisal suami yang berinfaknya. Jadi suaminya berinfak satu miliar. Cukup besar duit itu. Ya. Untuk ma'ahat lumayan bertahun-tahun dia. Istrinya dia ridho, Alhamdulillah. Sama seperti sem semiliar dia berinfak, subhanallah. Karena ridhonya hatinya akan berinfak, bismillah. Ya. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Demikian juga orang yang sifatnya mendapatkan info dari suaminya. Lalu dimasak oleh si istrinya. Ada tamu, diinfakkan. Maka istri juga mendapatkan pahala. Semisal pula suami mendapatkan pahala. Jadi keriduan kita kepada suami atau suami ridho istrinya berinfak. Cuma kalau istri berinfak harus memberitahu kepada suami walaupun duitnya sendiri. Karena si istri itu ada yang sedikit akalnya dan sedikit agamanya. Perlu ada nasihat dari suami. Tapi kalau suami itu fakir, suami ini tidak tahu din, maka boleh kita sembunyi-sembunyi istri itu berinfak. Tapi kalau suaminya orang istiqamah punya ilmu din, maka beritahu si suaminya. Dan memberitahu dengan bagian daripada din. Namun suami yang berinfak kepada orang lain tidak harus memberitahu kepada si istrinya. Kok begitu? Ya memang dalilnya demikian. Tidak. Gitu. Hmm? Terserah. Baik begitulah ya lupa, waktunya sudah masuk waktu duhur, yaitu akan kita sekores Kalau memang ini diizinkan, masih ada tiga soal, mungkin ada soal lagi. Dan insya Allah akan kita sambung setelah sholat dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan sat.